لك وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله يا مرصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا دار العين مرحبا وادينا يا سبيلي مرحبا كيمي السعاد والنرجة مرحبا مرحبا في جوار الخير مقعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جزا الحسين يا الله برقة الهدي محمد يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله توشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله جلد الهدي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته أمين ويرجو من الله رحمته ورافته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على نهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بديل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مده ونصرته واهنا متمسكين بسنته وطاعته وامت اللهم على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وانزلنا معه في كسرها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشعل الخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مسند أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة المادية إخوان منعه القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تهرم من ثواب هذه الليلة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور وفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين واليوم لقائك من الذاكرين واهنا بطاعتك مشغولين وإذا توفتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة مريئة لا نطمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لواه غدا واغفر اللهم بجاه لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجراد الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك قريب مجيب الدعوات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم عاثبنا مهد فضلك وجودك بما تلونه من القرآن العظيم وما هللناه ما سبحناه ما صلينا على النبي في هذه الساعة الشريفة هدية واصلة رحمة نازلة بركة شاملة نقدم ذلك الحسنى رسول الله صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء المرسلين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى ذرية كل وصحابه وتابعين وتابي تاب بإحسان إلى يوم الدين ثم الأرواح أولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم الأرواح من كانت القراءة من أجلهم خاصة أنت أعلم بأسمائهم وبألقابهم وأصولهم وفورهم والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم اللهم اغفر لهم رحمة في المجأة في قبورهم وتؤمنهم بيوم الفزاء عند نشورهم اللهم اجعله فداء لهم من النار وحجابا لهم من النار وإدقا لهم من النار اللهم افعل بنا وبهم عاجلا واجلا في الدين والدنيا الآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا وبهم فيما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والحمد لله رب العالمين أمسك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi mu'idil ayat Alladhi amaddana bil ifdali wal imdad Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahwa ashabil amjad Salatan wa salaman daimaini ila yaumil ma'ad amma ba'du. Al mukarramun para kiai dan para habaib yang kami hormati Bapak Wali Kota Pekalongan atau yang mewakili yang kami hormati Bapak-bapak Musbida yang kami hormati pimpinan pusat Al-Irsad Al-Islamiyah dari Jakarta Hadirin sekalian yang berbahagia Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Kita bisa bersama-sama menghadiri acara Halal Bihalal dan peringatan HUT RI Yang dilaksanakan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Bekerja sama dengan pengurus Robitoh Alawiyah Kota Pekalongan dalam keadaan sehat walafiat Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian yang kami hormati. Malam hari ini adalah malam yang penuh bahagia, di mana awal dari kerjasama antara pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan pengurus atau pimpinan Robitoh Alawiyah Kota Pekalongan untuk bekerjasama mengadakan suatu acara yang dikemas dalam peringatan dalam hadal bihalal dan peringatan HUT kemerdekaan RI. Hal ini bisa terjadi karena ada kesamaan di mana antara Nahdlatul Ulama dan juga Robitoh Alawiyah itu memiliki pandangan yang sama yaitu Islam berdasarkan ahli sunnah wal jamaah dan dalam kemasan acaranya pun juga sungguh luar biasa di mana yang main musik atau gending justru dilakukan oleh habaib pimpinan Habib Muhammad dari keraton majelis zikir yang membaca simtuduror justru dari warga Nahdlatul Ulama dan dalam kemasan acaranya pun juga Indonesia Raya dan teks Pancasila ini merupakan suatu keharusan dalam acara-acara forum-forum yang semi resmi ataupun resmi Indonesia Raya harus kita harus kita kumandangkan. Ini menegaskan atau memperteguh bahwa kita semua adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan berada di Indonesia. Ini penting kita sampaikan dalam forum ini karena kalau kita orang Indonesia yang beragama Islam, itu kalau terjadi apa-apa dengan Indonesia, maka kita tetap akan menghadapinya. Nahdlatul Ulama dalam muktamarnya sudah menyatakan bahwa NKRI adalah bentuk final dari negara kita. NKRI adalah bentuk final dari negara Republik Indonesia ini. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini pula perkenankanlah kami untuk menyampaikan bahwa pada masa Rasulullah dulu di mana para sahabat itu ada sahabat yang senior kemudian juga ada sahabat yang junior sahabat yang junior mendatangi sahabat yang senior sahabat junior kalau nggak salah dua orang dalam ceritanya itu mendatangi salah seorang sahabat senior yaitu sahabat Zaid bin Arkom beliau bertanya apa eh, penjenengan itu adalah orang yang paling lama atau lama bersama Rasulullah perang bersama Rasulullah dan seterusnya dan seterusnya tolong sampaikan kepada kami apa yang penjenengan ingat atau yang Bapak ingat tentang apa yang dilakukan atau yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka Zaid bin Arqam pun juga menjawab menyampaikan pidato isi pidato Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat kalau nggak salah di Wadi Hom tempatnya di mana saya juga nggak tahu yang isinya kurang lebih amma ba'du ala ayuhan nas fa innama ana basarun yusiku ayyatiya rasulu rabbi fa ujiba wa ana tarikun minkum sakolain awaluhuma kitabullah fihil huda wan nur fakhudhuhu bi kitabillahi wastamsiku bihi ila angkol wa ahlu baiti udzakirukumullah fi ahli baiti udzakirukumullah fi ahli baiti Kata-kata itu diulang oleh Rasulullah dua kali hadis riwayat Muslim. Yang artinya kurang lebih amma ba'du hai manusia sekalian, sesungguhnya aku ini adalah manusia yang akan datang juga kepadaku malaikat utusan Allah dan saya akan mengikutinya. Saya tinggalkan kepada kalian dua dua muatan. Pertama adalah kitabullah, di dalamnya terhadap terdapat petunjuk dan penerangan. Ambillah itu dan berpeganglah padanya. Kedua yang ditinggalkan oleh Rasulullah adalah ahlu baiti. Ahlu baiti yaitu ahli bait Rasulullah. Kalau yang di sini dikenal dengan istilah zuriatur Rasul. Aku ingatkan kalian kepada Allah, pada Allah tentang ahli baitku. Hal ini diulangi dua kali oleh Rasulullah SAW. Pidato Rasulullah SAW yang disampaikan itu ada dua pengertiannya satu ditinggali muat dua muatan yang pertama adalah kitabullah Al-Quran kita semuanya sudah tahu kemudian yang kedua adalah ahlu baiti ahlu baiti itu atau zuriatul rasul di sini dari hadis ini pula para ulama berkesimpulan bahwa menghormati zuriatul rasul itu adalah suatu kehadisan menghormati ahlul bait rasul yang berasal dari Bani Hashim dan Bani Mutalib itu harus kita hormati dan harus kita perhatikan ini adalah suatu landasan yang dipegang oleh kiai-kiai Nahdlatul Ulama sampai ke bawah-bawahnya. Maka kalau ada orang tanya, kenapa kita harus menghormati kepada zuriatul rasul maka inilah yang dibuat pegangan dan dari hadis tadi pun juga mengingatkan kepada kita betapa sahabat yang junior sangat menghormati kepada sahabat-sahabat senior nah, ini perilaku seperti ini pun ditunjukkan dan diikuti oleh kita semuanya baik itu Rabitah Alawiyah maupun itu adalah Eh, dari Nahdlatul Ulama. Yang junior pasti selalu mohon petunjuk kepada yang lebih senior. Walaupun yang junior itu secara apa namanya strata, eh, strata keilmuannya mungkin pendidikan formalnya lebih tinggi daripada yang seniornya. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian yang kami hormati, Eh, itulah yang dapat kami sampaikan. Yang terakhir, barangkali pada kesempatan yang baik ini perkenankanlah kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin khusus kepada para habaib Zuriatul Rasul. Kami mewakili pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan seluruh warga Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan apabila terdapat kekurangan apalagi kesalahan dalam memberikan penghormatan kepada para habaib terlebih-lebih para habaib yang memiliki wawasan dan kemuliaan keilmuan yang lebih kami mohon maaf yang sebesar-besarnya wa akhiran afwakum wa du'aakum ayuhal habaib lana walahum lidhalik wallahul muwafiq li aqwamit thariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambutan selanjutnya adalah sambutan Ketua Robitoh Alawiyah yang akan disampaikan oleh Habib Ahmad bin Abdul Muthalib Anatas SE. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asratul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in Amma ba'du. Yang saya hormati <clears throat> Habib Lutfi bin Ali Yahya, Habib Bagir bin Ahmad Alatas, Habib Umar Mutohar dan Habib Ismail Fajri Alatas dan para habaib yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Kiai Haji Zainuri Zainal Mustafa, Kiai Haji Mustafa Bakri, Kiai Haji Akrom Sofwan, dan para kiai yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ketua Pengurus Cabang Nadratul Ulama Kota Pekalongan, Haji Ahmad Rofik, BA dan segenap jajaran pengurus Nadatul Ulama Kota Pekalongan. Yang saya hormati segenap panitia halal bihalal dan HUT RI yang ke-68. Yang saya hormati para pejabat pemerintah Kota Pekalongan berserta jajarannya, para pimpinan TNI dan Polres berserta jajarannya. Yang saya hormati pimpinan Al-Isyad Al-Islamiyah dan jajarannya. Yang saya hormati pimpinan Alisat Pusat Haji Abdullah Jaidi Yang saya hormati para hadirin sekalian dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini. Ahlan wa sahlan bi Alhamdulillah kita dapat berkumpul di acara halal bihalal dan HUT RI yang ke-68 di jalan kenanga dalam keadaan sehat tak kurang suatu apa. Saya pribadi mewakili segenap pengurus serta anggota Robito Halawiyah Pekalongan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijrah minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah puasa kita dan ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Dosa dan kesalahan kita semua diampuni olehnya. Dan kita menjadi fitrah kembali, baik lahir maupun batin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bulan Ramadan telah kita lewati. Semoga kita menjadi, menjadi hamba yang mutakin sesuai dengan maksud diperintahkannya puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Aplikasi dari hamba mutakin dalam berbangsa dan bernegara antara lain adalah di sini ada tiga poin. Yang pertama adalah menjaga hubungan silaturahmi antara sesama, saling memaafkan dan menghormati satu dengan yang lain. Poin yang kedua, bersyukur kepada Allah serta berterima kasih kepada para pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia yang ketiga, menjaga dan memelihara, dan memajukan negara Indonesia beserta isinya yang telah diperoleh dengan sebuah pengorbanan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit urian tentang ketiga poin tersebut. Yang poin pertama, menjaga hubungan silaturahmi antar sesama, saling memaafkan dan menghormati satu dengan yang lain. Momen ini adalah salah satu wujud dari menjaga silaturahmi, yaitu segala sesuatu yang jauh agar didekatkan, dan yang sudah dekat selalu dipelihara kedekatannya dengan tali rahimnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga terwujud persatuan dan kesatuan. Sebagaimana di dalam Al-Quran Surat Al-Imran 103 Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Hal ini tentunya akan berdampak positif bagi NKRI apabila setiap orang mempunyai sudut pandang seperti ayat tersebut di atas. Perpecahan yang sering terjadi di sekeliling kita salah satunya disebabkan oleh redup atau hilangnya nilai-nilai bihadillahi jami'an dalam sebuah tatanan masyarakat. Di samping silaturahmi, nilai yang tidak kalah penting adalah saling hormat menghormati satu dengan yang lain. Persatuan dan kesatuan NKRI tidak akan terwujud bila tidak ada saling hormat menghormati. Pandangan tentang nilai penghormatan hendaklah tidak diartikan terlalu jauh ke arah yang negatif. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjunjung nilai penghormatan seperti dalam sebuah hadis. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dilewati iringan jenazah. Lalu beliau berdiri ketika dikatakan oleh sahabatnya jenazah itu adalah Yahudi. Rasulullah bersabda, "Bukankah ia juga makhluk Allah?" Sahih Muslim nomor 1596. Dari hadis tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme, kemanusiaan. Yang poin kedua, berterima kasih kepada pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia serta bersyukur kepada Allah. Man la yashkurun nas la yashkur lillah. Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan HUT RI yang RI yang ke-68 ini adalah sebuah sikap terima kasih kita kepada para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah dan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, perjalanan menuju kemerdekaan dan pengibaran bendera merah putih bukanlah hal yang mudah. Pahlawan telah berkorban dengan jiwa dan raga. Sudah selayaknya kita semua yang merasa warga negara Indonesia untuk berterima kasih kepada mereka, para pahlawan kita, baik yang telah gugur maupun yang saat ini masih hidup di antara kita. Apresiasi dan terima kasih kita kepada para pahlawan menghantarkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan. Yang poin ketiga, menjaga memelihara dan memajukan negara Indonesia beserta isinya yang telah diperoleh dengan sebuah pengorbanan dan karunia Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban kita sebagai warga negara untuk selalu berperan dalam pemeliharaan dan memajukan negara kita tercinta. Sudah seharusnya kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang hal-hal yang positif yang tentunya sesuai dengan peran kita masing-masing. Acara halal bihalal dalam peringatan HUT RI ke-68 ini diselenggarakan dengan harapan bahwa ke depan kita semua baik Nahdlatul Ulama, Robito Alawiyah maupun organisasi masyarakat lainnya dapat bekerja sama bahu membahu dan saling bergandengan layaknya saudara untuk terus memikirkan dan berbuat hal-hal positif untuk negeri ini dengan berlandaskan cinta kasih dan kedamaian demi terciptanya persatuan yang indah. Akhirul kalam, kami atas nama Robito Halawiyah mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota Pekalongan beserta jajarannya, kesatuan TNI dan Polres Pekalongan, para donatur, warga sepanjang jalan kenanga, Semarang dan sekitarnya sekaligus kami mohon maaf apabila dengan diadakannya acara ini sedikit terganggu. Dan terima kasih kami sampaikan kepada para habaib dan para kiai atas doa dan restunya. Panitia Halal Bihalal dan HUT RI ke-68. Habib Dr. Abdullah Alatas dan Habib Ismail Fajri Alatas. Habib Hussein bin Muhammad Asakaf, Batik Huzah. Habib Ahmad bin Syekh Bafaki Masjid Nur segenap pimpinan dan pengurus NU Kota Pekalongan pimpinan Al-Irsyad Pusat Bapak Haji Abdullah Jaidi pimpinan Al-Irsyad Pekalongan Bapak Said Awud Aziz Kepala Kelurahan Klego beserta staf dan pihak keamanan seluruh hadirin dan para undangan sekalian semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Sekian dari kami dan lebih kurangnya kami mohon maaf. Sesungguhnya segala kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, untuk sambutan selanjutnya adalah sambutan Ketua Al Irsyad Pusat yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Abdullah bin Mubarak Al Jaidi. Kepada beliau kami persilahkan. Dan acara malam hari ini juga dihadiri oleh pimpinan cabang Al Irsyad Kota Pekalongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نعمل بها النجاح في أعمالنا وتحركاتنا في سبيل أعلائها وإرساء قواعدها وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yang kami hormati pimpinan cabang Nahdlatul Ulama cabang Pekalongan pimpinan cabang Rabi Tohal Alawiyah cabang Pekalongan para tokoh masyarakat para pemuka masyarakat para muspida daerah Kodia Pekalongan baik dari wali kota Madya Pekalongan atau yang mewakilinya beserta seluruh jajaran Muspida Pekalongan yang hadir pada kesempatan acara halal bihalal dan memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-68 serta para hadirin sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi penghormatan kami kepada seluruh hadirin dan hadirat yang hadir pada acara yang mulia ini. Pertama-tama kami mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita terutama nikmat iman dan Islam yang mengantarkan kita sampai pada saat ini umat Islam pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya dalam rangka mengisi dan mensyukuri nikmat kemerdekaan itu di dalam hidup dan kehidupan kita. Tentunya kita semua ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua dalam mewujudkan rasa syukur ini adalah sebagai bagian daripada manifestasi kehidupan seorang muslim. Tatkala Allah mengatakan dalam firman-Nya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita pandai mensyukuri nikmat Allah, apa saja nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam hidup ini pasti Allah akan memberikan keutamaan akan memberikan barokahnya dalam hidup kita tidak selamanya keutamaan atau kelebihan karunia yang Allah berikan ini bersifat materi biasanya kita manusia ini selalu kalau mengukur balasan Allah atau karunia Allah selalu kita fokuskan ke bentuk-bentuk materi. Tetapi pada hakikatnya adalah karunia yang sangat-sangat besar dalam hidup kita ini adalah kebarokahan, keberkahan kita dalam hidup. Hadirin dan hadirat rahimakumullah dalam suasana yang sangat hikmat ini pada kesempatan yang sangat mulia ini saya ingin mengajak kita semua diri kami dan bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian untuk merenung sejenak bahwa hidup atau batasan umur yang kita miliki, miliki dalam hidup ini bagi kita seorang mukmin dan muslim haruslah mempunyai makna yang besar sehingga tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya ya Rasulullah siapakah orang yang paling dicintai Allah itu siapakah orang yang sangat terhormat maka Rasulullah SAW menyatakan khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik manfaatnya dalam hidup ini untuk kepentingan saudara-saudara kita dalam hidup ini. Artinya bahwa karunia yang Allah berikan kepada kita apakah karunia umur, kesehatan, ilmu pengetahuan, materi, kekayaan dan lain-lain sebagainya hendaknya dapat kita syukuri dalam hidup ini memberikan masalah yang besar baik untuk kepentingan diri kita, kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat dan tentunya kepentingan yang lebih besar adalah kepentingan bangsa dan negara itulah jiwa muslim yang hakiki dalam hidup ini saudara-saudara sekalian saya ingin menyampaikan sebuah kondisi yang sangat real dan menjadi sesuatu yang kita canangkan sekian lama dalam kehidupan ormas-ormas Islam di tingkat pusat yang ingin kami tularkan itu di tingkat ormas-ormas Islam di tingkat-tingkat wilayah atau tingkat-tingkat cabang di tingkat pusat ormas Islam telah menyatukan hati dan langkah dalam mewujudkan kebersamaan untuk kepentingan umat Islam dan kepentingan bangsa Indonesia. Di tingkat pusat ada sebuah lembaga namanya Lembaga Persahabatan Ormas Islam. Lembaga Persahabatan Ormas Islam ini diketuai Ketua umumnya adalah Kiai Haji Agil Sirot, Ketua Umum PBNU. Dan wakil ketuanya adalah kami sendiri dari pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah. Begitu pula ormas-ormas Islam yang lain. Sudah bukan zamannya lagi kita ini direpotkan dengan perbedaan-perbedaan. Dalam hidup ini kita harus mencari bukan perbedaan, persamaan. Karena persamaan akan menyatukan hati akan menyatukan sikap dan akan menyatukan langkah yang akan membawa barokah Allah dalam hidup ini. Tetapi kalau kita masih berkutat kepada permasalahan-permasalahan perbedaan dalam sikap hidup kita, pasti Allah tidak akan memberikan kemudahan dan barokahnya dalam hidup kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. kebersamaan yang dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, Yadullah ma'al jamaah, faman syadza syadza finnar. Tangan Allah, bantuan Allah itu akan menyertai kita dalam kebersamaan. Nah kebersamaan itulah tidak cukup dengan kata-kata. Tetapi kebersamaan itu harus disatukan dengan sikap hati kita. Harus diikut sertakan dengan langkah-langkah yang nyata dalam hidup ini. Oleh sebab itulah maka ormas-ormas Islam di tingkat pusat itu melakukan upaya-upaya yaitu membentuk ada semacam kelompok-kelompok kerja kelompok kerja dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, kemudian melakukan bentuk kelompok-kelompok kerja ini dalam rangka untuk kepentingan umat Islam pada khususnya dan kepentingan bangsa Indonesia yang lebih besar hadirin hadirat rahimakumullah kita menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi saat ini Banyak tantangan yang kita hadapi dan tidak sedikit musuh-musuh kita yang berada di seberang sana yang dengan secara sistematis bagaimana untuk memecah belah umat Islam ini. Sehingga kalau kita menjadi bercerai-berai tentunya akan hilanglah kekuatan umat, kekuatan Islam dalam kehidupan ini. Bukankah kita tatkala membaca Al-Quran apakah kita tidak pernah merenungkan bahwa banyak isyarat-isyarat Al-Quran yang mengajak kita untuk bersama-sama membuat satu kekuatan yang itu akan menggetarkan hati musuh-musuh kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita wa'iddu mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Hendaknya kita menyusun satu kekuatan umat Islam ini. Dengan kekuatan itulah yang diibaratkan wa min ribatil khail Tatkala dengan pasukan berkuda tentunya sekarang ini sudah tidak dengan pasukan berkuda. Tetapi dengan kekuatan yang harus kita miliki. Kami tertarik sekali ada sebuah buku yang sangat indah. Yang menjabarkan ayat ini dengan beberapa kekuatan-kekuatan Islam. Buku itu berjudul Anasirul Quwah fil Islam. Ada unsur-unsur kekuatan di dalam al-Islam itu. Yang pertama adalah kuatul akidah, kekuatan akidah. Umat Islam ini harus menjadi umat yang kuat akidahnya. Kita ketahui bersama bahwa kita umat Islam di Indonesia adalah memiliki satu akidah yang sama yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang akidah itu harus kita jaga, harus kita bentengi. Sehingga tidak mampu pengaruh-pengaruh aliran sesat apapun yang akan masuk apabila kita telah memiliki akidah yang kuat ini dalam kehidupan. Seorang bujangga Mesir Syakubit mengatakan, "Qif ra'yaka hayati mujahidan. Innal hayata akhidatun wa Orang dalam hidup ini dia tidak akan menjadi larut apabila dia memiliki satu akidah yang kuat dan memperjuangkan akidah itu membentengi akidah kita sehingga tidak terpolusi dengan pengakidah-akidah atau pengaruh-pengaruh dan sesat yang lain. Yang kedua akidah, eh, yang kedua kekuatan yang harus kita bentengi dalam hidup ini adalah kuatul khuluq, kekuatan akhlak. Sesudah kekuatan akidah, bagaimanapun juga akidah yang kuat itu harus diikuti dengan kekuatan akhlak, moral, budi pekerti, Bukankah Rasulullah SAW menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak? Sungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimanapun tingginya ilmu seseorang, bagaimanapun kekayaan yang dimiliki seseorang, bagaimanapun apa yang dia miliki seorang tanpa diikuti dengan akhlak yang baik dalam hidup, maka itu tidak akan memberikan kesan yang baik dalam kehidupannya. Kita ingat bagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man takabbara wada'ahu Allah wa man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang angkuh merasa memiliki sesuatu kelebihan dan dia sombong dengan kelebihan diberikan Allah kepadanya, Justru Allah akan merendahkan derajatnya. Tapi orang yang tawadhu, mewujudkan akhlak dalam hidup ini, rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Allah akan angkat derajatnya. Kita lihat dalam fenomena kehidupan masyarakat kita, kehidupan pemimpin-pemimpin kita. Mereka yang rendah hati dalam melakukan tugas dan kewajibannya Allah akan angkat derajatnya dalam kehidupan. Dan yang ketiga adalah kuatul ilm, kekuatan ilmu pengetahuan. Umat Islam harus menjadi umat yang memiliki kekuatan ilmu pengetahuan. Sehingga kita menjadi umat yang diperhitungkan dalam kancah kehidupan. Rasulullah SAW menyatakan man arada dunya fa'alaihi bin ilm wa man arada al-akhirata fa'alaihi bin ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Artinya bahwa ilmu yang harus diraih dalam kehidupan selain ilmu agama adalah ilmu pengetahuan. Anak-anak muda kita harus menjadi anak-anak muda yang memiliki ilmu pengetahuan. Yang ilmu pengetahuan dimiliki itu harus diikuti pula dengan akhlak yang baik. Sehingga ilmu yang dia miliki menjadi ilmu yang bermanfaat dalam hidup dan kehidupan. Bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk masyarakat. Bukan ilmu yang digunakan untuk memanipulasi kepada orang lain. Dan yang keempat adalah kuatul iktisad. Umat Islam harus menjadi umat yang kuat materi. Kalau tidak, saudara-saudara sekalian, kita ini akan menjadi umat yang tidak diperhitungkan. bukan karena Rasulullah SAW menyatakan ya dulu ya khairu min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia dari tangan yang di bawah. Artinya bahwa umat Islam harus menjadi umat yang mempunyai kekuatan materi, menjadi orang yang kaya. Jangan sampai ekonomi bangsa Indonesia ini cuma diraih oleh umat-umat di luar umat Islam. Sehingga barang siapa suatu kelompok masyarakat yang menguasai dunia, menguasai tambang dari pemerintahan yang ada. Yang kelima adalah kuatut tamasuk lil ijtima'i, yaitu kekuatan mematuhi aturan. Pada hari Kamis malam Jumat yang kemarin lalu, kami menghadiri munas ketiga Front Pembela Islam yang ketuanya Habib Rizik Muhammad Muhammad Rizik bin Hussein Syahab. Dengan tegas beliau mengatakan bahwa umat Islam adalah umat yang tidak pernah memusuhi atau bertentangan dengan Pancasila. Umat Islam tidak pernah memusuhi dan bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, tidak pernah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Dan umat Islam adalah umat yang dari sejak dahulu mempertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan kalau kita lihat di luar umat Islam, Justru umat-umat yang lain itulah yang justru berusaha untuk memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tetapi umat Islam di mana saja dia berada, disitulah adalah negerinya. Disitulah dia berjuang untuk membela kepentingan negerinya. Banyak pejuang-pejuang yang mereka menjadi syuhada di dalam membela kepentingan-kepentingan bangsa dan negara. Saya sebelum berangkat dari Jakarta dibisikin sebuah teman saya. Ustadz coba sampaikan di forum haflah atau halal bihalal peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-68 di Pekalongan. Mungkin hal ini tidak pernah atau generasi yang muda sekarang ini tidak pernah mendengar bahwa di Pekalongan ini ada dua syahid yang tewas dibunuh oleh penjajah Belanda saat itu. Satu yang bernama Warhamu Muhammad bin Hasan Shibli yang jenazahnya itu dikubur di daerah Limpung. Ada lagi seorang namanya bin Syahab siapa lagi? Idrus. Itu merupakan pejuang-pejuang yang oleh generasi muda sekarang kurang diingat. Mereka berjuang. Jadi artinya eksistensi semangat perjuangan itu telah dimiliki oleh umat Islam semenjak sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan bahkan memperjuangkan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dalam sejarah perjalanan Republik Indonesia sejak 1945 sampai 2013 saat ini. Artinya keikhlasan dan semangat perjuangan untuk membela negara, mengisi kemerdekaan ini. Apa yang dilakukan umat Islam itu adalah sumbang yang terbesar untuk bangsa Indonesia yang tidak boleh kita lupakan. Dan yang keenam, kekuatan yang harus dimiliki oleh ormas-ormas Islam dalam kebersamaan ini adalah kuatul jihad. Kekuatan untuk memperjuangkan nilai-nilai perjuangan dalam hidup ini. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kuatul jihad ini sementara saudara-saudara kita mengartikan jihad ini perang saja. Tetapi sesungguhnya jihad adalah memperjuangkan cita-cita dan nilai-nilai yang luhur di dalam mewujudkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan adalah bagian yang akan menunjukkan hidayah dan petunjuk Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muslimin mereka-mereka yang berjuang dengan sungguh-sungguh memperjuangkan li'la kalimatillah memperjuangkan nilai-nilai li'izzatul islam wal muslimin dalam hidup ini pasti Allah akan berikan petunjuk dan jalannya yang mudah dalam kehidupan ini hadirin dan hadirat rahimakumullah itulah enam poin yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan majelis yang mulia ini Kami harapkan bahwa kebersamaan ormas-ormas Islam di kota Maja Pekalongan ini hendaknya dapat diwujudkan kebersamaan untuk memperjuangkan cita-cita Islam. Karena inilah menjadi bagian yang akan membawa hidayah Allah, membawa petunjuk Allah, membawa rahmah Allah, membawa barokah Allah dalam hidup dan kehidupan ini. Ja'alna Allah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsanah. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحليم الودود والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحامد المحمود نور الوجود صلاة تجعلنا بها من أهل السعود وبسره وسر كل جدود وعلى آله وصحبه الذين سيماهم في وجوههم من آثار السجود Yang saya hormati para habaib, para alim ulama, para kiai, wabil khusus guru-guru kita Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, Al-Habib Abdullah Bagir bin Ahmad bin Ali bin Ahmad Al-Attas, Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Attas, Al-Habib Abdurrahman bin Syahab, para kiai, para asati, Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau-beliau. Jaga beliau semua dalam kesehatan, dalam kelapangan, dalam kemakmuran sehingga bisa terus membimbing kita meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pemimpin ketua umum pengurus pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, guru kita Al-Ustaz Abdullah Jaidi. Mudah-mudahan beliau terus-menerus mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam memikul tugas berat memimpin sebuah organisasi yang besar. Saya terus terang sangat bangga karena organisasi seperti Al-Irsyad yang merupakan organisasi nasional, salah satu organisasi awal kebangkitan nasional yang membidani berdirinya Republik Indonesia, sekarang ketua umumnya seluruh Indonesia orang peka orang Pekalongan. Tepuk tangan untuk Ustaz Abdullah. Begitu juga Bukan kebetulan rasanya. Di saat yang sama ketua umum Arabitoh Al-Alawiyah seluruh Indonesia juga orang Pekalongan. Tetanggaan lagi. Luar biasa ya. Mudah-mudahan siapa tahu Haji Rafiq mana orangnya. Tadi gak kelihatan Haji Rafiq. Mudah-mudahan siapa tahu kita berdoa sama Allah Ta'ala. Jangan-jangan nanti abis ini ketua umum atau rois am PBNU bisa-bisa orang Pekalongan. Amin. Iya, kita berdoa dong. Jadi kan kita tambah bangga menjadi orang Pekalongan. Yang saya hormati bapak-bapak dari pemerintahan, bapak-bapak aparat, Kapten Wahidun yang saya cintai. Yang saya harus minta maaf juga ayah saya, Sayyidul Walid yang ada di tengah kita Mohon dimaafin ini anaknya kurang ajar berbicara di depan ayahnya. Mudah-mudahan dia dimaafin. Dan yang saya cintai, yang saya hormati, saya mulainya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saudara-saudara, kaum muslimin, kaum muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya agak loyo ini salamnya ini. Tadi sudah diyel-yel oleh Kapten Wahidun kok sekarang loyo lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dong masa baru jam 10, setengah 10, 20 kok sudah loyo. Ini katanya acaranya sampai jam 2 pagi. Saudara-saudara sekalian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada PWNU Kota Pekalongan, kepada Arabito Al Alawiyah cabang Pekalongan, kepada grup Solawat Habib Muhammad bin Syahab. Kita terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh jajaran yang sudah memungkinkan adanya acara ini. Mudah-mudahan walaupun ini yang pertama kali akan menjadi event tahunan. Amin ya Rabbi Saudara-saudara sekalian, beberapa bulan yang lalu saya membaca sebuah berita di internet. Berita apa? Berita properti dijual, ada rumah di dijual. Rumah di mana? Di satu daerah namanya Surrey. Surrey itu di Inggris. Kalau orang Inggris bilangnya Surrey. Ya kan kalau kita orang Indonesia bilangnya su sure. Rumah ini dijual dengan harga yang sangat mahal padahal rumahnya rumah biasa. Kenapa kok tiba-tiba rumah itu harganya terlalu tinggi? Akhirnya ditulis di situ rumahnya biasa-biasa saja, tetapi ada sesuatu yang luar biasa. Di pekarangan balik rumah di belakang rumah itu ada satu pohon. Yang pohon itu umurnya kira-kira 1500 tahun. Jadi rumahnya biasa, tetapi ada pohon di belakang rumah itu umurnya 1500 tahun. Berarti apa? Pohon itu mulai tumbuh pada saat baginda Nabi Muhammad SAW masih hidup. Dan terus menerus hingga hari ini pohon itu masih tetap tegar berdiri. Setiap musim gugur, daun-daunnya berguguran. Tetapi setiap musim semi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bunga-bunga dan daun-daunnya kembali bermekaran. Tahun demi tahun, tahun demi tahun pohon itu kuat berdiri. Akarnya tajam menghujam bumi. Dahan-dahannya tinggi menohok langit. Kemudian jika kita pergi ke satu tempat yang bernama Eyüp di Turki, di Istanbul. Eyüp itu tempat yang diziarahi karena apa? Di situ ada kuburannya salah satu sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Yang meninggal waktu mencoba menyerang Konstantinopel, Istanbul. Di depan kuburannya Sayyidina Abu Ayyub al ansor ini juga berdiri sebuah pohon yang besar. Ternyata pohon itu ditanam oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada saat Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Istanbul dari kerajaan Bizantium. Jadi pada saat beliau berhasil menaklukkan Istanbul, beliau menanam pohon sebagai tanda ini tahun ini kita menaklukkan Istanbul, maka umurnya pohon itu sama dengan umurnya penaklukan Islam terhadap Istanbul. Begitu juga raja-raja Jawa Mataram Islam. Kanjeng Susunan Paku Buwono kedua. Paku Buwono kedua ini anaknya Amangkurat keempat. Amangkurat keempat anaknya Paku Buwono pertama. Paku Buwono pertama, anaknya Amangkurat kedua, anaknya Sunan Amangkurat pertama, anaknya Sultan Agung, anaknya Panembahan Senopati. Kanjeng Susunan Paku Buwono kedua, setelah geger perang Cina di Kartosuro, mengatakan bahwa kita pindah saja ibu kota kerajaan Mataram dari Kartosuro Kartosuro pindahnya kemana? Pindahnya kemana? Hah? Kalau Dari Surakarta dibalik saja pindahnya ke Karto Karto alias alias tahu nggak Karto Kartosuro mana? Eh Surakarta mana? Wah ini pelajaran IPS jangan-jangan pada ndak lulus sini dulu. Surakarta itu so So. Waktu pertama membangun keraton di Surakarta, yang pertama dilakukan oleh Kanjeng Susunan Pakubuwono kedua yang pertama apa? Menanam pohon di depan keratonnya. Begitu juga saudara tiri beliau namanya Pangeran Mangkubumi. Setelah perjanjian Gianti, pecah kerajaan Mataram satu Surakarta satu satu lagi Ngayogyo Ngayogyakarta akhirnya Kanjeng Pangeran Mangkubumi menjadi sultan pertama Ngayogyakarta Hadi Hadiningrat pada saat beliau membangun pesan membangun keraton Jogja yang beliau lakukan juga sama menanam pohon kenapa kok kita lihat pohon itu begitu penting Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'an kalimatun tayyibah kasyajaratun tayyibah asluha tabib wa far'uha fisama. Kalimat yang baik PWNU Kota Pekalongan kepada Arabito Al-Alawiyah cabang Pekalongan kepada grup solawat Habib Muhammad bin Syahab. Kita terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh jajaran yang sudah memungkinkan adanya acara ini. Mudah-mudahan walaupun ini yang pertama kali akan menjadi event tahunan. Amin ya Rabb. Saudara-saudara sekalian, beberapa bulan yang lalu saya membaca sebuah berita di internet Berita apa? Berita properti dijual, ada rumah di dijual. Rumah di mana? Di satu daerah namanya Surrey. Surrey itu di Inggris. Kalau orang Inggris bilangnya Surrey. Ya kan? Kalau kita orang Indonesia bilangnya Su Surrey. Rumah ini dijual dengan harga yang sangat mahal, padahal rumahnya rumah biasa. Kenapa kok tiba-tiba rumah itu harganya terlalu tinggi? Akhirnya ditulis di situ, rumahnya biasa-biasa saja, tetapi ada sesuatu yang luar biasa. Di pekarangan balik rumah, di belakang rumah itu ada satu pohon. Yang pohon itu umurnya kira-kira 1500 tahun. Jadi rumahnya biasa, tetapi ada pohon di belakang rumah itu umurnya 1500 tahun. Berarti apa? Pohon itu mulai tumbuh pada saat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Dan terus menerus hingga hari ini pohon itu masih tetap tegar berdiri. Setiap musim gugur, daun-daunnya berguguran. Tetapi setiap musim semi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bunga-bunga dan daun-daunnya kembali bermekaran. Tahun demi tahun, tahun demi tahun pohon itu kuat berdiri. Akarnya tajam menghujam bumi. Dahan-dahannya tinggi menohok langit. Kemudian jika kita pergi ke satu tempat yang bernama Eyub di Turki, di Istanbul. Eyyub itu tempat yang diziarahi karena apa? Di situ ada kuburannya salah satu sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Yang meninggal waktu mencoba menyerang Konstantinopel, Istanbul. Di depan kuburannya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari ini juga berdiri sebuah pohon yang besar. Ternyata pohon itu ditanam oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada saat Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Istanbul dari kerajaan Bizantium. Jadi pada saat beliau berhasil menaklukkan Istanbul, beliau menanam pohon sebagai tanda ini tahun ini kita menaklukkan Istanbul, maka umurnya pohon itu sama dengan umurnya penaklukan Islam terhadap Istanbul. Begitu juga raja-raja Jawa Mataram Islam. Kanjeng Susunan Paku Buwono kedua. Paku Buwono kedua ini anaknya Amangkurat keempat. Amangkurat keempat anaknya Paku Buwono pertama. Paku Buwono pertama anaknya Amangkurat kedua, anaknya Sunan Amangkurat pertama, anaknya Sultan Agung, anaknya Panembahan Senopati. Kanjeng Susunan Paku Buwono kedua setelah geger perang Cina di Kartosuro mengatakan bahwa kita pindah saja ibu kota kerajaan Mataram dari Karto Kartosuro pindahnya kemana? Pindahnya kemana? Hah? Kalau dari Surakarta dibalik saja pindahnya ke Karto Karto alias alias tahu nggak Suro mana? Eh Suro Karto mana? Wah ini pelajaran IPS jangan-jangan pada ndak lulus sini dulu. Surokarto itu so Solo. Waktu pertama membangun keraton di Surakarta, yang pertama dilakukan oleh Kanjeng Susunan Pakubuwono kedua yang pertama apa? menanam pohon di depan keratonnya. Begitu juga saudara tiri beliau namanya Pangeran Mangku Bumi. Setelah perjanjian Gianti pecah kerajaan Mataram satu Surakarta, satu satu lagi Ngayogyo, Karto. Akhirnya Kanjeng Pangeran Mangku Bumi menjadi sultan pertama Karto Hadi Hadiningrat. Pada saat beliau membangun pesan, membangun keraton Jogja, yang beliau lakukan juga sama, menanam pohon. Kenapa? Kok kita lihat pohon itu begitu penting? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'an kalimatun thayyibah kasyajaratun thayyibah asluha tabit wa far'uha fis kalimat yang baik. Lanjut apa enggak ini? Lanjut apa enggak? Sampai mana tadi? Sampai mana? Hah? Jadi dari Kartosuro ke kemana? Paku Buwono ke berapa? Hah? Kedua. Wah ternyata berarti memang ibu-ibu ini yang mendengarkan dari tadi. Luar biasa. Paku Buwono kedua. Jadi kenapa? Kok baik kanjeng susunan Paku Buwono kedua Sultan Muhammad Al-Fatih Kanjeng Pangeran Mangku Bumi alias Hang Mangku ke pertama semuanya mementingkan penanaman pohon. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Apa itu pohon yang baik? Akarnya menancap bumi, dahan-dahannya sampai ke langit. Karena apa? Karena justru kita harus belajar dari pohon agar kita bisa mendapatkan ilmu pohon. Saya mau nanya bapak-bapak, ibu-ibu, ini Pak Wali dulu menanam pohon apa ini? Hah? Pohon mangga ini kira-kira tingginya berapa? 4 meter ada ini? Ada? Kira-kira kalau tingginya segini akarnya dalam atau tidak? Belum. Belum dalam, ini cangkoan. Nggak ada. Stek. Pohon itu semakin akarnya dalam, pohonnya semakin tinggi, semakin besar, semakin tegar, semakin kuat. Tetapi pohon yang tidak punya akar yang dalam, dia tidak akan bisa merambah langit. Pohon yang mempunyai akar yang dalam, dia menghujam ke bumi tapi batangnya dan daun dan ranting-rantingnya hingga daun-daunnya bisa sampai tinggi menohok, menohok langit. Karena apa? Karena akarnya dalam. Pohon yang akarnya dalam dia tidak mudah goyang dan tidak mudah goncang. Ada badai, ada hujan, ada angin, ada petir, dia tetap tegar. Tumbuh daun-daun yang rindang sehingga kita kalau berjalan bisa berteduh di bawah pohon tidak terkena sengatan mata matahari. Nanti sebagian pohon yang besar itu akan mengeluarkan buah yang manis rasanya dan bermanfaat untuk Anda dan saya. Itu kalau pohon yang akarnya dalam. Tetapi kalau pohon yang akarnya tidak dalam, Jangankan melindungi orang dari sengatan matahari, kita duduk di situ nanti kena badai, kena hujan, akhirnya malah ngambruk ngambrukin. Bukannya bikin manfaat malah ngebawa mudah mudah. Maka baik Kanjeng Susunan Pakubuwono kedua Sultan Hamengku Buwono pertama maupun eh, Sultan Muhammad Al-Fatih semuanya mengajarkan kepada kita perlambang mau membentuk sebuah negara, mau membentuk manusia yang baik, mau membentuk warga negara yang baik perlu seperti pohon mempunyai akar yang da dalam. Oleh karena itu di dalam bahasa Indonesia kita tidak menggunakan kata tarikh. Kita menggunakan kata seja, sejarah dari dari asal katanya apa? Syajarah. Syajarah. Karena bagaimana kita mau maju jadi bangsa kalau kita tidak mempunyai sejarah? Kita busuk semua sejarah kita sehingga kita tidak tahu bagaimana bisa bercermin untuk mem, untuk melangkah ke masa depan. Saudara-saudara sekalian, di dalam bahasa Inggris, ya, ini ada pelajaran sedikit. Dalam bahasa Inggris manusia itu apa? Man itu laki-laki. Woman itu perempuan. Hah? Apa? Hu, hu, human. Human itu berasal dari bahasa Latin human dos. Human dos. Human Coba sama-sama. Human dos. Artinya apa human dos? Artinya manusia itu dari kata human dos. Tapi human dos artinya mengubur. Mengu, mengu, mengubur. Kenapa kok manusia itu justru dari kata mengubur? Karena manusia ini asalnya tanah nanti kembali jadi tanah. Dan manusia itu adalah makhluk Tuhan yang mempunyai akar. Karena orang yang mempunyai akar itu baru disebut manusia. Kalau tidak mempunyai akar, tidak layak disebut manusia. Dan dari kata humandos ini pun yang asalnya mengubur, kita mendapatkan kata dalam bahasa Inggris humility. Humi, humility artinya apa? Kaziza artinya apa? Humility itu artinya tawa, do artinya andep a, sor Karena apa? Seperti halnya pohon yang berakar, manusia yang berakar itu selalu membumi, selalu dia jalan dengan memijak bu, bumi, dia tidak diawang-awang. Walaupun dia sudah menjadi pejabat, tapi dia masih ingat dia manusia. Walaupun dia sudah sekaya apapun, dia masih ingat merendah dia sebagai manusia. Dia sebagai seorang yang sukses, dia tetap merendah sebagai manusia karena apa? Dia tahu nanti akhirnya juga kembali ke dalam kubur. Humility. Dan dari kata ini pula humandos kita mendapatkan kata humane artinya lembut, artinya latih. Karena bukan manusia kalau perangainya keras. Bukan manusia yang sempurna kalau dia tidak memiliki kehalusan. Maka itu kakek-kakek kita di Jawa ini mengatakan orang yang baik adalah orang yang halus. Harus halus. Nah ini semua sudah diajarkan oleh pohon. Kita berakar kita tidak lupa pada sejarah, kita tidak lupa pada makam-makam para pendahulu kita, jasa-jasa para pendahulu kita, supaya kita menjadi orang yang membu membumi. Bukan menjadi orang yang tidak tahu di mana berpijak, tidak tahu di mana harus melangkah, kemana harus pergi, kemana masa depannya. Inilah artinya manusia. Maka kita lihat kalau pohon yang besar itu tidak mudah digoyahkan. Mau ada serangan dari manapun, mau ada musuh-musuh yang mengelilingi kita, tetap saja dia tegar. Dia tegar, dia tidak reaktif. Dia tidak merasa yang paling benar. Dia tidak merasa tidak mau kalah, tapi seperti dikatakan oleh ketua Arabito yang kita banggakan tadi Said Ahmad bin Abdul Muthalib, diperlukan untuk membangun masyarakat itu adalah manusia yang saling menghor, menghormati. Nah kalau mau saling menghormati harus berakar. Harus kita tegar, harus kita sukun, harus mempunyai saki, sakinah. Jangan mau biayaan dan lain-lain. Jangan sampai kita seperti orang-orang jahiliyah. Apa maknanya jahiliyah, bapak-bapak, ibu-ibu? Apa? salah. Dulu diajarin maknanya bodoh. Akhirnya sampai kita menganggap bahwa orang Arab sebelum Nabi SAW adalah orang-orang bodoh. Bukan begitu. Orang-orang Arab sebelum Nabi SAW itu bukan orang-orang bodoh. Mereka justru orang-orang pintar. Salah satu hikmah yang kita dapat dari guru kita, Maulana Al Habib Lutfi adalah kalau misalnya orang Arabnya sebelum Islam itu bodoh, kenapa kok wahyunya begitu sempurna dan begitu luar biasa? Al-Quran itu kita tidak bisa memahami. Orang-orang Arab sebelum Islam mereka bisa paham karena mereka orang pinter. Maka mereka tahu pada saat mendengar bahwa ini adalah bukan ciptaan manusia. Oleh karena itu mereka disebut orang-orang kafir murakab. Karena tahu ini benar tapi tidak mau menerima. Orang-orang kafir Quraisy itu bukan nggak ngerti bahwa Nabi SAW itu Nabi. Mereka tahu tapi tidak mau terima. Itu masalahnya. Lantas apa artinya jahiliyah? Jahiliyah itu dulu maknanya bukan bodoh. Jahiliyah itu artinya tidak mau kalah. Tidak mau? Tidak mau kalah. Misalnya begini. Saya diledek sama orang, dihina. Aji emang sialan. Saya menjawab, Lo yang sialan sama bapak lo yang sialan. Itu jahiliyah. Membalas lebih dari seperlunya. Saya terus dianya tidak terima. Dianya bilang, sialan. Lo ji sialan sama bapak lo sama ibu lo yang sialan. Sayanya mau kalah nggak? Nggak mau kalah. Saya bilang apa? Yang sialan lo sama bapak lo sama ibu lo sama kakek lo. Akhirnya apa? Siklus. Akhirnya sih siklus yang akhirnya membawa perpe, perpecahan karena tidak mau menang, tidak mau ngalah. Oleh karena itu seorang penyair Arab jahiliyah yang bernama Amru ibn Kaltum mengatakan di dalam salah satu syairnya yang menunjukkan apa arti jahiliyah ala la yajhalna ahadun alaina fanajhala fawqa jahlil jahilina sungguh aku tidak ada orang yang menjahiliku kecuali aku akan menjahili dia lebih dari jahilnya dia kepadaku. Itu jahiliyah. Oleh karena itu di dalam bahasa Arab yang klasik lawan kata dari jahil itu bukan ilm. Lawan kata dari jahil itu hilm. Apa? Hilm. Apa Helm artinya? Bijaksana kalau dicaci tidak bales. Tahu daripada berantem mendingan nga, ngalah itu hilm. Dan Nabi Yukum Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena ahlamun nas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling halim. Sampai-sampai datang seorang Yahudi ke Madinatul Munawwarah untuk bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di Madinah ditanya, mana Muhammad? Sampai di depan Nabi aku Muhammad. Langsung dihina sama Yahudi ini Nabi SAW. Begitu Nabi SAW dihina, Nabi gimana kira-kira? Balas nggak? Balas nggak? Balas nggak? Kalau anda dihina, balas nggak? Kalau kita dihina balas, kalau Nabi SAW dihina senyum. Sampai akhirnya dia lihat bahwa Nabi SAW tidak membalas, dia langsung syahadat di kala itu. Lalu ditanya, antum dari mana? Saya dari Yaman. Ternyata siapa? Orang Yahudi ini adalah anaknya seorang rahib Yahudi. Seorang reba Yahudi. Dan ayahnya dulu pernah mengajarkan kepada dia, Syaf ya waladi, anakku, ini nanti ada tanda-tandanya Nabi akhir zaman. A, B, C, D, E, F, G, ini tanda-tandanya. Aku Yahudi itu sudah melihat tanda-tanda semua itu pada dirimu ya Muhammad kecuali satu yang terakhir helm. Maka aku datang ke Madinah untuk mengetesmu. Benar nggak engkau mempunyai helm? Ternyata be benar. Tapi tidak bisa kita mempunyai helm kalau kita tidak mempunyai takwa. Karena takwa itu adalah benteng. Kata takwa itu asalnya dari kata wiqayah. Wiqayah Wikoya. Artinya apa wikoya? Hah? Benteng. Luar biasa Ibu Ustazah. <laughs> Luar biasa. Benteng. Proteksi. Yang melindungi kita dari musuh. Yang melindungi kita dari diri kita sendiri. Misalnya contoh. Contoh ya. Bulan puasa kemarin. Bulan puasa kemarin. Saya di Jakarta Jakarta itu kalau sudah jam 5 sore, Masya Allah macetnya luar biasa. Setiap orang mau kembali ke rumah untuk berbuka dengan keluarga. Saya masih mengendarai mobil, saya masih nyetir mobil. Di sebelah kanan saya mau belok ke kanan. Tahu-tahu ada mobil dari kiri nyelip mobil saya. Dari kiri langsung mau ke kanan. Saya kira-kira marah nggak? Puasa-puasa nih, panas bawaannya mau makan orang ya kan begitu dia begitu langsung saya klakson ten saya klakson kan? ini sering nih bapak-bapak kita sering kan kalau ada begitu sering nggak klakson sering nggak ayo jujur saya sih jujur aja saya ngelakson ten nggak taunya tuh orang lakson lagi ten ten waduh ini kok nantang saya bilang nantang saya klakson lagi tiga kali. Ten, ten, ten. Dia klakson empat kali. Kira-kira saya gimana? Saya ngelakson lima kali. Eh orang itu matiin mesin. Saya nggak bisa jalan kan mobilnya. Dia matiin mesin. Tiba-tiba dia turun dari mobil. Dia turun saya diliatin, saya dipelototin. Kalau orang Pekalongan bilang apa? Dipendelii. Pendelii. Saya bilang, eh mata gue lebih besar dari mata lo. Nih gue juga pelototin gitu kan. Saya pelototin dia saudara-saudara. Akhirnya dia begini. Ngacungkan tangan. Saya ngacungin tangan juga. Bayangin nih puasa. Saya turun dari mobil. Dia turun dari mobil. Saya turun dari mobil. Akhirnya apa? Saya ditonjok. Jatuh saya. Ini karena saya tidak mempunyai wikoyah. Karena bukannya saya ngalah tadi ya sudahlah yang waras ngah, ngalah saya malah main emosi juga. Saya malah menunjukkan emosi saya akhirnya saya kena tonjok gak bisa buka di rumah. Nah inilah kenapa ketakwaan dan sakinah ini menjadi benteng kita. Karena pada saat kita hawa nafsu luar biasa justru kita nanti yang kena. Kita tidak mempunyai ketenangan, kita tidak mempunyai akar yang keteguhan. Saudara-saudara Nabi Muhammad SAW menyudahi praktek-praktek jahiliyah tadi. Jangan kita kalau diledek, kita balas ledek. Kalau kita disakiti, kita balas menyakiti. Karena nanti menjadi siklus yang tidak terputus. Sudah yang waras, Nggak ngalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسله وعلى المؤمنين fa'alzamahum kalimat kalimat taqwa idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim pada saat datang orang-orang yang di dalam hati mereka itu kekafiran. Dengan apa? Hamiyah. Hamiyah terjahiliyah. Apa tuh hamiyah? Hamiyah apa artinya? Hah? Sadar tidak bisa? <laughs> hamiyah. Itu dulu di zaman Arab sebelum Islam. Mereka itu senangnya nakut-nakuti. Jadi artinya gimana? Misalnya ini mau perang ya, Komandan, mana tadi kamu? Mau perang. Sudah berhadap-hadapan nih. Tahu-tahu nanti satu suku yang berhadapan ini akan muncul beberapa orang ke depan. Dan bahkan sebagian dari mereka perempuan. Dengan rambut yang ronce-ronce. Nanti mereka akan berteriak-teriak. Dan mengeluarkan syair-syair yang membakar semangat. Dan mereka itu rambut itu digitu-gituin dan bahkan ada beberapa orang-orang yang dalam hamiahnya mereka sampai bunuh diri di depan musuh. Kenapa bunuh diri? Kenapa bunuh diri? Nakut-nakuti lawan. lawan yang lihat waduh, perempuannya saja tidak takut mati, bunuh diri. Apalagi laki-laki. Itu cara-cara dulu jahiliyah begitu menakut-nakuti. Teriak-teriak. Teragitasi. Tidak mau kalah merasa harga diri diinjak-injak, tidak mau kalah, teriak-teriak. Tetapi Nabi SAW apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala? Allah Ta'ala tadi, fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Maka Allah Ta'ala menurunkan sakinah, menurunkan ketenangan, kedamaian kepada Rasulullah SAW dan kepada kaum mukminin. Fa'alzamahum kalimat taqwa. Baru kalimat taqwa dipatrikan di dalam hati karena bagaimana kita mau mempunyai ketakwaan, bagaimana kita mempunyai kalimat tetakwa, kalau kita saja masih gonjang-ganjing. Emosi kita masih tidak stabil, masih maunya marahan, masih maunya berantem, masih maunya tidak mau ngalah. Bagaimana kalimat tetakwa Bisa ada. Kalimat tetakwa memerlukan sakinah. Kalimat tetakwa memerlukan kita tenang. Biar kokoh hati kita Biar hati kita berakar. Biar hati kita teguh. Itu baru ketakwaan ada. Maka saya heran dan saya sedih Habib Lutfi. Kok akhir-akhir ini masyarakat kaum muslimin di Indonesia yang menyedihkan sekali justru kita sering dan kerap menunjukkan hamiyatul jahiliyah. Teriak-teriak di TV. Teriak-teriak bikin demo yang urakan. Apa ini benar? ajarannya Nabi SAW. Padahal kita ada negara, ada aturan, ada hukum, ada aparat. Ini sekarang kita bawaannya mau main hakim sendiri. Main keroyokan. Apa betul ini ajarannya Nabi kita? Saya rasa kok tidak. Karena tadi kembali ke ayat tadi. Ini ayat adanya di Quran surat Al-Fatih. Quran surat Al-Fatih. Quran surat Al-Fatih ini turun pada saat perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah itu terjadi tahun ke-7. Tahun ke-6 apa ke-7? Ke-6. Ke-6 Hijriah. Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita ingat dulu asalnya dari mana Nabi? Dari mana? Woi, Nabi asalnya dari mana? Mekah. Dijahatin di Mekah dihina di Mekah, dirampas hartanya di Mekah, dimusuhi di Mekah sampai akhirnya hijrah ke Madinah. Tahun berganti tahun sekarang dulu Nabi SAW kelompok yang lemah, sekarang Nabi SAW kelompok yang kuat. Akhirnya tahun ke-6 Hijriah Nabi SAW mengatakan ayo kita berangkat um umroh. Berangkat umrah ke Mekah. Sampai di Hudaybiyah datang utusannya kaum kafir Mekah dia mengatakan, ya Muhammad, kalau bisa jangan masuk Mekah tahun ini. Nanti saja tahun depan masuklah lagi. Bayangin, ini orang-orang yang dulu menjahati Nabi, menghina Nabi, memojokkan Nabi, menginjak-injak Nabi. Sekarang Nabi SAW yang sudah kuat, tapi Nabi SAW justru ngah, ngalah ya udah nanti tahun depan aja kita ke Mekahnya. Bayangin. Nah, ngalah. Beberapa sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kok kenapa antum mengalah? Wong ini orang-orang yang dulu menjahati kita. Kenapa kita sudah datang dari Madinah dengan 1.600 orang mau masuk Mekah, kok sekarang antum ngalah? Ya udah nanti tahun depan saja masuk Mekahnya." Turun ayat. Allah Subhanahu wa taala. Inna fatahna laka fatham mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك siratan مستقيما Bahwa ini kemenangan sejati. Kemenangan sejati itu bukan menaklukkan orang yang dahulu menjahati kita. Bahwa kemenangan sejati itu bukan kita menduduki Mekah. Tapi kemenangan sejati adalah kita tidak memilih untuk membalas pada saat kita punya kemampuan untuk membalas. Itu kemenangan sejati. Makanya disebut fat, penaklukan, menaklukkan hawa nafsu. Kalau ada orang jahatin saya, orangnya besar, tinggi, keker, badannya bertato, jahatin saya, saya tidak bales. Itu bukan karena saya halim. Bukan karena saya halim. Yang jahatin saya orang yang besar badannya. Keker. Saya ya udahlah ngalah saja. Itu bukan ngalah namanya. Itu tah takut. Itu katanya nyalinya kecil. Tapi orang yang disebut halim adalah orang yang dia mampu membalas. Dia mampu membalas dan dia lebih kuat dari orang itu tapi dia memilih untuk tidak membalas. Itu halim. Itu bedanya halim sama ta takut. Kalau takut ya takut aja nggak usah sok-sokan saya halim. Inilah saudara-saudara makanya pentingnya kita kembali lagi mendalami Al-Qur'an, kembali lagi kepada akar sejarah kita. Sehingga apa? Kita bisa menjadi orang-orang yang sakinah, menjadi orang-orang yang, yang tenang. Ada masalah sebesar apapun yang kita punya Allah Subhanahu wa taala. Mau kita dikepung sama musuh dari manapun kita punya Allah. Bukan berarti kita tidak waspada, tetapi jangan kita overreaktif. Dijahatin balas jahatin. Ya kan? Diklakson balas ngelak, lakson. Jangan seperti itu. Jadilah kita seperti apa yang diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadur rahman. Sebagai hamba-hamba yang maha pemurah. Siapa itu ibadur rahman? Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idh khatabahum khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang hamba yang maha pemurah adalah mereka yang berjalan haunan. Yang berjalan di atas muka bumi ini hau, haunan. Haunan itu apa? Haunan itu ngati-hati jalannya. Pelan-pelan. Nggak menyakiti orang lain. Nggak menyakiti depannya. Kita jalan siratul mustaqim. Kita jalan dengan sederhana. Kita jalan dengan akar. Mempunyai akar. Itu haunan. Sampai-sampai dikatakan haunan ini salah satu sifatnya singa. Salah satu sifatnya singa. Pernah lihat singa nggak? Hah? Beneran? Hati-hati katanya mutanabi kalau ngelihat gigi singa. Katanya mutanabi kalau ngelihat gigi singa jangan dipikir singa tersenyum. Nanti kita ngelihat giginya singa dipikir kayak manusia, singanya lagi senyum, kita deketin. Ternyata kalau kelihatan gigi singa, berarti singa lagi lah, lapar. Akhirnya diajak foto malah kita di diterkam. Singa ini raja rimba. Kuat, disegani, semua takut sama singa. Tapi lihat kalau di film dokumenter kita lihat, singa itu kalau jalan itu pelan-pelan. Satu tapak demi tapak lain. Satu tapak demi tapak lain. Binatang yang sangat berbahaya kalau diganggu. Tetapi kalau kita melihat singa jalan itu indahnya luar biasa. Sebuah dimensi estetika yang sangat tinggi singa. Dan singa ini kalau datang, kalau ngadepi musuh dia, dia sendiri. Dia selalu kalau datang sendiri. Kalau kambing ngadepi musuh datangnya keroyokan. Kalau singa sendiri. Makanya kita kalau ada masalah sama orang kita selesaikan sendiri. Jangan bawa-bawa rombongan, bawa-bawa warga sekampung membludruk dan lain-lain. Itu malah akhirnya kita lebih jelek dari kambing. Singa datang menghadapi musuh sendirian. Satu. Yang kedua, kalau kita lihat di film dokumenter nanti kalau lihat lagi film dokumenter lihat yang benar. Kalau lihat itu diamati. Ada kawanan zebra. Ya, ada kawanan zebra. Singa ini lapar. Singa lah Akhirnya singa itu mengejar kawanan zebra ini. Ada 13 zebra. Dikejar. Zebranya kira-kira gimana? Hah? Lari kan, Lari. Akhirnya satu kecekal. Kira-kira yang 12 ngapain? Enggak. Ini anehnya. Pada saat singa sudah menerkam satu zebra, zebra yang 12 yang tadinya lari dia kembali lagi. Malah ini singa di sini makan zebra, zebra yang lain mengelilingi. Ini subhanallah. Karena apa? Zebra tahu kalau singa lapar, dia sudah dapat makanannya, dia tidak ngambil makanan yang lain. Dia tidak tamak. Dia tidak ngambil hak yang lain. Karena dia ngambil hanya yang untuk perlunya dia saja. Itu singa. Maka apa kita mau lebih jelek dari singa? Kalau semuanya mau kita ambil, hak orang mau kita ambil, Ya kan tadi Ustaz Abdullah Jaidi mengatakan kita perlu memperkuat ekonomi kita. Betul. Kita perlu memperkuat ekonomi kita. Tapi kita juga di dalam Islam diajarkan ada etika perekonomian. Dan insya Allah dengan kita mengikuti etika perekonomian ini, tidak mengambil haknya orang, tidak mengambil jatahnya orang, tidak apa namanya uh, uh, uh, uh, menginjak-injak hak orang lain, insya Allah kita akan makmur dan kembali kepada kejayaan tadi. Itulah tadi alladzina yamshuna alal ardi haunan wa id khatabahumul jahiluna qalu salama. Pada saat orang-orang jahil mau coba nyari masalah, mau menghina, mau meledek, mereka bukannya membalas tapi ibadur rahman, mereka malah mengatakan salama. Mereka menebar kebahagiaan, mereka menebar keselamatan, mereka menebar cinta kasih. Inilah ini kalau kita semua kembali kepada akar kita kembali kepada akar sejarah kita. Insya Allah kita bisa menjadi orang-orang yang sakinah. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang mempunyai ketegaran. Orang-orang yang damai. Gak maunya teriak-teriak. Gak maunya saling merazia ini merazia itu. Itu urusannya negara bukan urusan kita. Urusannya negara. Banser walaupun medeni begini tapi gak pernah merazia-razia. Karena tahu itu urusannya aparat kepoli, kepolisian. Bukan urusannya Banser. Banser mengamankan para ulama, para habaib, para kiai. Kita harus tahu di mana tugas kita masing-masing. Jangan ngambil haknya orang, jangan mengambil wilayahnya orang lain. Kalau enggak ribut kita, hancur negara ini. Maka itu kita kembali kepada sakinah. Kita kembali kepada ketegaran. Insya Allah negara kita ini akan tambah makmur, akan tambah terjaga persatuan dan kesatuannya, akan tambah persaudaraan kita berbangsa dan bernegara dan umat Islam itu insya Allah tidak akan bisa dipecah belah, tidak akan bisa dipecah belah. Insya Allah. Kalau kita semua sakinah, insya Allah NKRI tetap akan tegar, tetap jah, tetap jah, tetap jah. Saudara-saudara, itu saja yang bisa saya sampaikan. Masih banyak lagi para habaib, para ulama, para kiai yang akan berbicara. Tapi saya sebelumnya saya ada dua kabar yang harus saya sampaikan. Ada satu kabar yang kurang baik dan satu kabar yang baik. Kira-kira yang mau yang mana dulu? Yang kurang baik dulu. Ya mungkin baik di Anda tapi kurang baik di saya. Saya sudah dua tahun tinggal di Pekalongan. Dan saya berterima kasih sekali kepada guru saya Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya yang selama dua tahun ini saya bermula zaman dengan beliau. Saya belajar banyak yang luar biasa saya pelajari dari beliau. Saya tidak melihat orang yang akhlaknya luar biasa seperti beliau. Saya tidak melihat orang yang namanya Lutfi tapi juga mempunyai kelatifan seperti beliau. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur beliau Habib Lutfi. Dan saya terima kasih Habib. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Selamat. Selama dua tahun, antum menjadi orang tua yang luar biasa. Bukan hanya orang tua saya, tapi orang tua semua masyarakat di Pekalongan. Terima kasih banyak. Jazakallah anu khair jaza. Allah Ta'ala yang akan membalas semua sifat abu abiyah abawiyah antum. Sifat kebapaan antum dan kita semua adalah anak-anak antum yang berterima kasih kepada antum ya Habib. Kita orang-orang yang berterima kasih kepada antum dan mudah-mudahan antum diberikan kesehatan dan panjang umur. Dan mudah-mudahan orang yang tetap hasut dengan antum dibolehkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar melihat siapa antum sesungguhnya. Setelah dua tahun di sini, saya terpaksa harus kembali ke Amerika Serikat untuk menyelesaikan program doktor saya. Jadi insya Allah besok pagi saya akan kembali ke Jakarta dan hari Rabu saya akan kembali ke Amerika Serikat. Jadi saya mohon selama dua tahun ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para habaib, para kiai, kalau ada salah-salah saya yang memang banyak, tolong saya minta dibukakan pintu maaf. Tolong dibukakan pintu maaf dan didoakan Mudah-mudahan saya bisa kembali lagi ke sini. Biar gimana Pekalongan tetap tanah tumpah darah kita. Ya kan, tetap kota kelahiran kita, tetap kota orang tua kita. Insya Allah bisa kembali lagi bersama bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bersama Maulana Al-Habib Lutfi dan para kiai, para habaib semuanya kembali lagi. Doakan mudah-mudahan nanti kembali ke sini sudah selesai sekolahnya. Doakan gak Bu? Doakan dong. Ya, kalau doanya orang banyak insya Allah nanti gobul. Jadi saya terima kasih sebanyak-banyaknya selama dua tahun ini. Saya sudah mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Dan saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan dan mohon doa restunya. Insya Allah kalau ada umur kita bertemu lagi. Ya. Tapi kalau tidak ada umur ya sudah nol-nol ya. Kita halal dihalal. Itu berita yang pertama. Yang kedua juga saya alhamdulillah selama di Pekalongan ini sempat menyelesaikan sebuah buku yang berjudul Ar-Rasyafat Percikan Cinta Para Kekasih. Mana Mas Salman bukunya tadi? Percikan Cinta Para Kekasih. Ini buku adalah Ar-Rasyafat itu adalah syair Imam Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih. Imam Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih ini kakek langsung Habib Ali bin Faqih. Sini, Pekalongan. Ya, kakek-kakeknya. Beliau ini adalah salah satu murid dari Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya. Dan beliau itu menulis sebuah syair yang berjudul Ar-Rasyafat. Syairnya panjang 18 bab tentang tasawuf. Baik tauhidnya, kosmologinya, ontologinya, psikologinya, sampai ke etikanya dan peribadatannya. Nah Alhamdulillah yang telah saya lakukan adalah mensyarahkan, menjabarkan makna syair ar-rasyafat dari bab pertama sampai bab keempat. Insya Allah nanti di masa depan akan ada terusannya lagi bab kelima, keenam, ketujuh sampai ke bab ke delapan belas. Alhamdulillah ini buku baru jadi, walaupun belum ada di toko buku. Tapi saya sudah izin dengan Hayek Lutfi dan dengan panitia, alangkah baiknya kalau buku ini biasa yang namanya peluncuran buku itu biasa. Tetapi kalau buku ini diluncurkan oleh guru saya Hayek Lutfi, di majelis seperti ini di mana kumpul semua habaib dan kiai, saya akan sangat berterima kasih. Mudah-mudahan buku ini bisa bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi nanti saya minta dengan sangat penuh hormat kepada Maulana Al-Habib Lutfi untuk bersedia meluncurkan buku ini. Tadi katanya MC setel, sebelum Habib Lutfi pidato ya. Nanti setelah Habib Umar pidato, saya minta kesediaannya Habib untuk meluncurkan buku ini. Nanti, nanti apa sekarang? Hah? Sekarang aja. Ya khair, khair. Mungkin itu saja dari saya. Barakallahu fikum wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini Mas Salman, Mas Salman ini CEO-nya Habib dari Habib Bentang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buku taklifnya seorang yang mendapat gelar Alamat Dunia. Orang yang paling alamah di dalam dunia yang memberikan gelar bukan saya, bukan setingkat saya, bukan setingkat ulama-ulama biasa, tapi jamahirul ulama jadi kitab ini sangat muktamad dan muktabar. Sayang sekali kalau tidak diterjemahkan sebab kitab-kitab yang lain itu sebagian besar hanya menuntun kita dalam syarak ahkamil wudhu setelah wudhu kita pakai selesai mau dibatalkan of tidak terserah arkanus sholah setelah kita jalankan dengan rukunnya setelah selesai wassalam tapi kitab yang mau memarahi hati kita itu jarang nah kitab ini adalah kitab tibil kulub saya beri nama juga resafat di tibil kulub obatnya hati Nah, siapa orangnya yang merasa sakit ingin diobati hatinya, ya insya Allah lebih mudah mempelajari dunia tasawuf apa yang ada di dalam dunia tasawuf maka dengan bacaan Al-Fatihah kita luncurkan buku ini semoga Allah taala memberi manfaat di din wa dunia wal akhirah bijahi Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillahirrahmanirrahim kami luncurkan buku Ar-Rasafat ini. Terima kasih Habib Lutfi dan ini saya akan memberikan satu hadiah untuk guru kita Habib Lutfi diiringi sangat terima kasih Habib. Dan yang kedua tentu untuk orang tua saya sendiri, ayah saya, Sayyidil Walid untuk mendapatkan buku ini. تفضل Yang ketiga untuk Ketua Arabitoh Al-Alawiyah Pekalongan Sayyid Ahmad bin Abdul Muthalib mana orangnya? Enggak ini. Yang keempat untuk ketua Nahdlatul Ulama atau Rois Am, Rois Syuriah Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan, Kiai yang kelima untuk Ketua Umum Pengurus Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah al ustadz Abdullah Jaidi. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Walafu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد المكرمون برو حبائب وبالخصوص Maulana Habib Lutfi guru kita, mursyid kita yang selalu kita jadikan tumpuan doa restu dan ilmu-ilmu serta tausiahnya para alim, para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat rahmatullah. Saya berdiri di hadapan para habaib, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk mengisi acara yang sangat penting halal bihalal serta peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-68. Yang di sini kita akan menerima tausiah dari dan saya berada di tengah-tengah para habaib ini tidak pernah saya rasakan bergetar dan merasa begitu minder dibandingkan pada malam hari ini dengan malam-malam sebelumnya. Tapi ini sebuah pengalaman yang sangat berharga. Oleh karena itu, saya catat dalam sejarah hidup saya bahwa saya pernah berdiri di hadapan para habaib bahkan calon dokter kita yang sebentar lagi akan menyelesaikan tulisannya di Amerika di negara yang katanya super power power itu bukan mobil sing biasa kekajen lebak barang itu bukan bab dulu ada itu mobil power itu biasanya nggawa telo saya sendiri pernah pengalaman naik power itu jadi saya itu mendapat undangan di Doro daerah Dempel. Itu di Doro yang sangat sulit ditempuh. Rupanya panitianya itu lupa. Ingat-ingat sudah Mbak Toisa bahwa ngaturi saya untuk mengisi pengajian di sana sehingga tidak sempat membawa mobil karena waktunya mendadak jadi tidak ada mobil yang disewa akhirnya dengan kendaraan roda dua sampai di tempat saya Bakto Isa ya terpaksa berangkat sampai di Melikorjo hujan Melikorjo itu sebelum kota Doro kira-kira satu kilo sebelah utara kota Doro hujan kata panitia itu Pak Kiai hujan ya hujan kita berteduh akhirnya nempel di rumah di pinggir jalan Tadi yang membawa saya ini ngomong sama saya Pak Kiai sampean di sini saya akan kendoro nanti cari mobil karena ini hujan. Nah, nggih monggo. berangkat ke sana setelah berangkat ini saya mikir kayak wong orang Bali mereka nyong mulia priye wong aku ora kenal wonge aduh ya aku kurang akal ya aku mau ini kan bonceng mawon nggih ya. tapi ternyata orangnya jujur teko kerata kerata kerata gowo power bro Pak Kiai mobilnya ini adanya begini Pak Pak Kiai ya begini tidak apa-apa ini rupanya BMW ini ya juga BMW bagaimana bekas Muhammad waktu akhirnya berangkat saya naik naik BMW power BMW Bapak-bapak, ibu-ibu Salon dokter kita akan menyelesaikan dokternya di Amerika Negara superpower tadi Ini sebuah kebanggaan untuk diri kita terutama Nahdlatul Ulama' Jadi kalau dikatakan Nahdlatul Ulama selama ini adalah organisasi tradisional, organisasi tradisional itu memang benar karena Nahdlatul Ulama selalu menghidupkan dan nguri-uri tradisi-tradisi yang ada di masyarakat yang masih layak, yang baik, yang bermanfaat. Kita di dalam merayakan Idul Fitri banyak tradisi-tradisi yang kita lestarikan karena itu bermanfaat. Seperti ngambeng kupat. Ini di negara manapun tidak ada selain Indonesia. Coba kita bayangkan kita selesai sholat Idul Fitri di masjid-masjid, kemudian kita kumpul di musola-musola. Ngambeng kupat, sugih melarat, pejabat rakyat di situ bersama-sama. Apakah mungkin seorang yang melarat mangan bareng karo wong sugih niku sulit orang. malah kaya kaya nek dibarengke malah ora iso. Ora iso ngendhek. Ndak bisa menelan. Tapi bareng nang langgar bareng-bareng masyaallah nikmate. Di musala di depan saya itu ana sing gawa kupat, ana sing gawa lontong, ana sing gawa ketan rupane ora sempat gawe kupat ya lontong. ana sing roti anyep sing diwene kinco nika sabesi untung anake kaji surip iku sik neruske tradisi bapakane sebab bapakane kaji surip itu kalau ada yang membawa roti yang semacam itu kaji surip ngerti senengane nyong jadi nyong ki seneng dirayah niku kaji surip sing senengane eh hey, Iya ini urung dijupuk ke, raya, Jupuk piring. Jupuk piring, akhirnya dijupuk ke sak piring. Untung ada kaji surip. Lah sekarang anaknya meneruskan. Lah kemarin itu malah ono sing gawa semongko. Wis diri sini kok tak pikir ke turahan poso genah ya. <laughs> Lah bodoh-bodoh jam itu esok gawa semongko wis dirisi per kan esok jam itu kan si mongso atis gawa semongko iki mesti turahan poso nah ini tradisi yang semacam ini nampaknya sederhana bro. tapi itu oleh Nahdlatul Ulama diuri-uri Diteruskan. Karena apa? Karena ini baik. Di situ menyatu antara orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat bareng-bareng. Setahun, satu tahun sekali minimal. Kita bergembira bersama, turai gomulih dibagi dewi-dewi. Inilah Nahdlatul Ulama yang tradisional itu. Ya tentu saja ada tradisi-tradisi yang harus diperhitungkan. Yang harus dipikirkan. Seperti mercon. Nah, ini di dalam kita merayakan hari raya ngecos mercon itu memang sudah menjadi kebiasaan. Dihilangkan amat sulit. lurukke hukume halal po haram geger ora rampung-rampung orang ngandel jajal nganake basul masal NU merconke hukume halal po haram wong dulu tuh membahas nggawa mayit nang katil kuwi sirai ngarep apa sikile ngarep niku dibahas dina ora rampung ora Pada waktu itu Kiai Kiai Sepuh masih hidup. bagi Safi'i, bagi Mbah Kiai Mudakir, Mbah Humaidi, Wonopringgo, Mbah Kiai Mustahdi, Abdul Azim, bagi Mustafa Bakri, bagi Tohir. Ulama-ulama besar masih hidup niku bahas goa mayit nang katil kuwi sirai ngarep oposi sikile ngarep sedina rampung. Iya ana sing ngandhake sira ngarep kaya sepur. <laughs> Madane penak kaya sepur. Lokomotif. Yang satu tidak bisa. Kalau kepalanya di depan, mayitnya itu tidurnya itu terlentang, nek didekem lakune mundur. Tidak bisa sikile kudu ngarep sebab ini sikile ngarep gletak kan ya kan yang melakukannya. nah. untung ada Kiai Sulaiman dari ketanda kadipaten apa itu yaitu dari Wiratisa. tekone keri we jam setengah loro sudah mendapat berapa masalah baru satu nih Pak Kiai belum selesai wes bubar bubar dhisik jamaah kuli mangan jare Pak Ki Sulaiman ora usah diteruske sak karepe Arab, ngarep sikile ngarep kena nek sing mati bayi priye kan malang sebab belum ada katil cilik durung ngono, akhirnya bubar sampai sekarang itu sampai sekarang tidak selesai kalau saya ditanya pasti takziah pakai ndak sing ngarep apa sikile ngarep kene usume apa usume nggih sire ngarep wis ngarep anut usum daripada gebrek ya lha iki percen ya semono kok dibahas hukumnya priye angel pak Cuma yang harus diwaspadai mbok ojo berlebih-lebihan lah itu saja. Mercon Bang Tanjung kuwi wis sih. <laughs> Atau mercon Bang Tengis. Itu saja saya melihat di TV Kaji Muhyiddin wis kaget-kaget kok. -kaget Masya Allah. Katanya ngeceh-ngeceh duit dan lain sebagainya. Ya bagi orang yang senang kan, dor kan senang perahu pemenang saya cilik-cilik. Nah, ada orang numpak pe patak mercon, muni kaget senengin nemen. Lho iku seneng niku nilaine Masya Allah. kita duwe manuk perkutut sing regane kadang ana 5 juta, 10 juta, senenge nang ndi endi wong disembelihke. Ora kena dialah. Malah kaya-kaya daginge niku Pak mangane maneman. Tapi kan munine, war ketuku, aduh nikmate. Lah mreksa niku nikmate dor, iki senenge nemen. Mung anehnya menikmati merta niku njebluke tapi do ngekicos tinggal melayu karo kupinge tutupi <laughs> lha pri lah mestinya tempelke <laughs> ini semua saking sulit nyempak pedhato apa Ini sebuah kebanggaan, bro. Bangga. Bahwa Nahdlatul Ulama yang dikatakan organisasi yang tradisional dari satu sisi, tapi dari sisi yang lain mengejar ketinggalannya, bro. Coba lihat pendidikan di Nahdlatul Ulama mulai dari taman kanak-kanak pendidikan umum ini formal sampai universitas yang S1, S2, S3 biro sudah tidak bisa dihitung. Saya sendiri S3. SD, SMP, SMP. Tapi tidak boleh ditulis. Itu. Mengejar ketinggalannya terus sementara tradisionalismenya masih dipertahankan pondok-pondok pesantren salafi salafiyah masih tetap dipertahankan bahkan tradisi pondok pesantren sekarang ditiru oleh lembaga-lembaga pendidikan dari organisasi-organisasi yang lain kenapa melihat manfaatnya yang begitu besar sistem pendidikan di pondok pesantren membuat anak-anak kita menjadi mandiri ngatur awa dewe sangudek ngomah sekian ribu untuk satu bulan harus cukup untuk makan, minum, pakaian dan lain sebagainya. Ini belajar untuk mandiri. Ini masih dipertahankan. Sementara lembaga pendidikan yang lain, Nahdlatul Ulama mengejar. Semua ini karena kita Nahdlatul Ulama dipimpin oleh para habaib perahu para habaib termasuk Mbah Hasim As'ari. beliau adalah habaib minal habaib oleh karena itu kita bangga dan kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah Nahdlatul Ulama tetap akan bermanfaat terutama di Indonesia bahkan di bawah ke Amerika oleh dokter kita yang sebentar lagi akan berangkat. Kita doakan mudah-mudahan selamat, cita-citanya bisa tercapai, bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ala kulli niatin salihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun ajarakumullah al-fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين وكفى ثم صلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد para habaib, para kiai, para alim ulama, para kasepuhan ingkang tansah kawula hormati sedaya kemawon. Bapak-bapak pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati. Para hadirin wal hadirat ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah baru saja kita mendengar Idoh, mau Idoh hasanah saking Pak Yai Akrom Sofwan sing ngrembug napa wau Pak? ngerembuk katil dihonten peluncuran buku saking Al Habib Ismail Fajri Al Atas yang mangke badhe berangkat teng Amerika ning aja bakal mulih Amerika mau ke Amerika ning tetep mulih napa Amerika mudah-mudahan pulang dengan sukses Beb saya tadi di BCI Kiai Syarafuddin 11 kali khusus beristirosah untuk mendoakan Habib Ismail kundur gondol gelar nama doktor profesor ya kena nek kula cukup provokator apa yang disampaikan oleh Kiai Akram niku kik bahas katil mawon niku gak selesai Nggih. Nggih wonten melih tiyang takon nggih bab urusan kaya ngono niku iki. Takon kali guru nih "Guru, kalau saya ngelayat jenazah itu sebaiknya saya berjalan di mana yang afdol?" Apa nok mburine, apa nok ngarepe, apa sebelah kiwa, apa sebelah tengen, jengkel gurune, sak karepmu. <laughs> Sing penting jenazah ra mbok lompati. <laughs> arep mlaku sebelah kene kadil sebelah kene monggo kene sing penting gak dilompati ngene lah kenapa itu terjadi karena memang manusia niku yo pendapatnya macem lain lingkungan lain pendapat kayak kita dulu Imam Syafi'i mawon niku kadang pendapatnya Imam Syafi'i nali kono dan pendapat Al Jadid niku beda Gih. Gih. Kadang satu persoalan ada beberapa jawaban. Satu persoalan. Karena apa? Karena berbeda yang dihadapi. Si Jiwong niku isih nom gagah, wanteng gede dhuwur kaya Habib Ismail tegok Teko takon kali kiai. Kiai, kalau saya di bulan Ramadan siang-siang saya non jauh ini majelis ilmu. Kalau saya di bulan Ramadan siang-siang mencium istri saya bagaimana kiai? Oh, jangan enggak boleh. Oh, ngoten ya, nggih. Dilomeli teko wong wis sebeh. <laughs> Wis apa? Sebeh iki wis geseh kabeh wis ngene. <laughs> Sebeh niku mau takut yai dek kula Ramadan nawan-nawan ngambung bojo untuk napa mboten. monggo monggo. monggo. Ketika ditanya, loh kenapa Kiai? Ini satu persoalan kok ada dua jawaban. Sing wau sampean larang ojo, sing niki sampean entokake. Kenapa? Loh lah sing wau niku caneno. Lek mbok ijine ngambung nerak-nerak tekan ginti. Lha iki mau sebe warung ngambung wis tak kok. Gitu bagaimana? Ya? Karena ada dari orang ini banyak modelnya, Milo harus ada sikap saling menghur singgono, kono aja ngelek-ngelek kene, singgini kene aja ngelek-ngelek kono. Mergo nek terjadi elek-elekan kaya sing ke Habib Ismail mau akan terjadi siklus surat barbar. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadisnya, iki mimbarmu kok ya kayi kene iki kenapa teman-teman Iki tandane wong kene wis ya akeh yang ya kayi kene iki wong. Mek ganjel ra, mek ganjel. Kalau nek logat bahasa Pekalongan nganggo mek ra nganggo ra ya. Itu katanya <clears throat> ono guru ngaji itu muridnya dari berbagai kota. Ning gurune iki arep takon wis sekondi sekondi ngono nanti kok ewuh dititeni dari lahjahnya Ali ba ta sa lam alif dia. ye oh Jakarta murid yang satu lagi Ali ba ta sa jim lam alif dia. yuk tegal Ali ba ta sa jim lam alif dia. ho oh, oh pekalongan ana ye ana ya ana apa nah Semarang apa Semarang heeh bahasa juga berbeda-beda gitu kan saya pernah hadir sholat <clears throat> subuh di masjid Palembang Imamnya mau kunut niku aku meh ngamini bingung Allahumma hdinu biman hadait wa afinu biman afa wa tawallanu biman Pada sholat kula dikendung Rabbana atino Kowe nggawa apa banser? Neng gawa kopi kok sakmono akeh. Nah para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah itu menggambarkan bahwa kepala bisa sama hitam tetapi pendapat berbeda. Loh, nek perbedaan pendapat niku wajar. Wis kok bisik-bisik, sing penting kopiku gawarene bisa, bisi ra barbar. Niki banser niki pasukane kiai. Masya Allah banser. Dan paling hebat niku banser. Nek onten kiai medun saka mobil niku tiang disingkir no kabeh. Eh minggir, minggir, minggir, minggir. Habib capek, Habib capek, minggir, minggir, minggir. Nang sepi piye ambek balik salaman dhewe ngaten. Nggih. nah agama niku diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perbedaan pendapat sing macam-macam niki wae. Nggih. Nggih. Contoh Apakah Islam menentukan pakaian tertentu untuk menutup aurat? Mboten sing penting nutup aurat. Arab nganggo long dress sing dawa ya silakan. Mau pakai dalamnya celana panjang dikai baju urung silakan uang wedok. arep nganggo pocongan ning lho kena. Sing penting nutup napa? Nggih. Untuk menjaga supaya rambut niki upama lek sujud iki aja sampai nglewer makke pas sujudan niki kena kaling-kalingan napa? Rambut ana sing ngangge kopiah. Ana sing ngangge napa? Kopiah hitam, ada yang kopiah putih, ana sing ijo. Ya ana tapi hansip sing diwalik itu ya bijak selalu ala nabi selalu ala nabi Mila orang yang tidak bisa menerima perbedaan pendapat niki jane wong loro. Wong napa? Karena merasa dirinya paling benar. Lah wong nek pun merasa paling niki sing bahaya. Paling benar, paling hebat, paling gagah, paling pinter yaitu syaitan wa ahwatuha dulur-dulure napa setan awal mulane setan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena perasaan paling niku mau nggih nggih karena perasaan paling lu nek soal ibadah ibadahnya setan dengan ibadah kita niku suwi setan setan niku ibadah ratusan tahun bersujud kepada Allah ratusan tahun tapi ketika setan diperintah oleh Allah sujud datang Nabi Adam ada wastakbara menolak perintah Allah dan merasa dirinya lebih besar. Kenapa pakai kursi ini? Mau selesai rebutan kursi aku sebagai kursi. Nek ana mimbare ora kathok rok. Ya ngeten niki kayak kursi ra kae meja iki kopine nang ndi. Tekan apa mau? Aba wastakbaro menolak perintah Allah dan berasa dirinya lebih baik. Khalaqtahum khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api ya Allah dan engkau ciptakan Adam niku saka tanah. Lho aku geni kok kon sujud kali tanah. Nanti dulu saya lebih tinggi. Som takab. Lah wong nek pun kena penyakit takabur digulung kali Allah Subhanahu wa taala. Al kibriya uridai sing kena sombong namung Allah Subhanahu wa taala yang berilmu sombong, yang kaya sombong, yang bertinggi jabatan sombong. Allah akan menghilangkan apa yang kau punyai dalam waktu sekejap, bukan hal yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Kowe sing sugih sombong dengan kekayaanmu, Allah akan menghilangkan kekayaanmu, bukan hal yang susah. Metu saka omah buat tinggal omahmu kok bong, mulih ngene. Loh, rumah yang orang kaya kan sudah diasuransikan. Nanti begitu terbakar akan diganti oleh asuransi, bahkan bisa jadi lebih bagus rumahnya baru. Iya. eku eh, Gusti Allah Arab ngukum niku ya ora delok asuransi napa mboten pun mesti hukuman. Lah bentuke pripun? Omah diganti apik, tapi sing nang jero omah sing lanang mati separuh. sing wedok mati telung rapat Jangan menentang Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la lahu. Tidak ada yang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Sing pinter Arab sombong dengan kepinterannya akan ditarik oleh Allah ilmu itu bukan hal yang sulit. Innahu ala kulli syai'in Wong sing apal Quran sombong dengan kehafalan Qurannya. Tiang sing titoli macam-macam sombong dengan titelnya yang macam-macam profesor, insinyur, doktor, MM, eh Gusti Allah ngilangi gampang melebu kamar mandi kepleset kejeduk kegarotak MM iya. berubah melonga. jangan menentang Allah subhanahu Mila para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ayo pandailah menghargai pendapat yang berbeda, kebesaran bangsa Indonesia ini justru saking kadai perbedaan niku wau gini gini ngene mongke Angke bahasa mawon sudah berbeda kok orang Jawa dengan orang Sunda itu punya bahasa yang ucapannya sama tetapi maknanya berbeda Loh, itu kekayaan anak cerita kenek orang Jawa itu mau bekerja di Sunda kira-kira setengah tahun lah untuk kerjaan Akhirnya wonten sing nawari, bagaimana kalau jenengan ini bekerja jadi kenek gelem napa mboten? Oh purun sing penting halal. Nggih pun dadi kenek. Hari pertama dia kerja jadi kenek dengan niat mendapatkan rizki yang halal, apa yang terjadi? Truk ini kumunggah di jalan yang tinggi begitu mesinnya mati. Lalu sopir ngidak rem kalian gembor. Cokot ganjel. Lu cokot ki cara Sunda cukup. Lah cara Jawa iya, iya. Jare sing kenek Jawa niki, ya Allah, abote golek rezeki halal. Sampai ganjel-ganjel kok nyokok. Dicokot ngeten sopir takon, "Atos." Karepe wis mbok pasang iku ganjelis mbok cokok. Ya ganjel ya atos. Nek megono ya empuk. Masyaallah. ucapan yang sama dengan makna yang berbeda. Nah, bangsa Indonesia, negara kita tercinta yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sing nyanyiane 17 Agustus tahun 45 oh itu dirubah ana wong nyanyi ngeten 16 Agustus tahun protesnya heh yang bener nanti dulu Pak 16 Agustus tahun 45 besoknya hari kemerdekaan ya. untung gak 18 wingenane kula mboten kulon kalah kayak Akrom tekan apa mau yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 45 18 Agustusnya keluar Undang-Undang Dasar 45 sehingga gue pembukaan ini ku jelas dalam atas berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala telah sampailah bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kamar atas berkat rahmat Allah Eh, kemerdekaan ini disikapi sebagai berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu Sampai telok. Nek wong niku kok mensikapi sesuatu yang baik yang datang kepada dirinya sebagai berkah dan rahmat saking Allah, itu tandanya dia orang yang beriman. Nek wong sing gak duweni iman tidak akan mengatakan begitu. Wong kok beriman niku awakmu kok saiki sehat ya, alhamdulillah. Daganganmu kok laris ya? Alhamdulillah. Anakmu kok lemu-lemu ya? Alhamdulillah. Itu orang beriman. Mengakui bahwa kebaikan yang datang kepada dirinya sumbernya adalah Allah Subhanahu Neng nek wong gak beriman orang ngoten. Anakmu kok lemu-lemu ya? Oh, jelas dong, saya pilih susu yang hebat, Pak sing tak ombekno kuwi ora susune tok sak kalenge sisan iki riwari kuwi nggo megono Pak Didol nanti Wis aja riwari ki meneh nggo megono riwari. Mingin-mingin itu. Tekan apa mau? Kalau orang yang beriman menerima sesuatu yang baik, dia akan mengucap alhamdulillah. Dikembalikan dengan ucapan alhamdulillah niku, dia akan mengatakan saya bisa begini karena berkah dan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kowe nek ngelem ki aja ngelem aku, ngelem sing maringi aku nikmat dan berkah niku. Alhamdulillah. Nah di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kok dikatakan atas berkat rahmat Allah, kemerdekaan ini diakui berkah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, maka para bapak-bapak pendiri negara niki adalah orang-orang beri beri alhamdulillah. Lah negeri yang didirikan atas dasar iman Negeri yang didirikan atas dasar iman niki harusnya juga diisi dengan kegiatan, perbuatan, hal-hal yang diwarnai oleh warna keimanan. Alhamdulillah. Sebutannya jelas kok atas berkat rahmat Allah. Mila gak oleh diganti. Bangsal stop. Nampan-nampan stop. Tekan apa kok? Pokoknya yang boleh lewat kopi aja, yang lain enggak. Harus sih ya, atas berkat rahmat Allah. Malah jangan dirubah-rubah. Maaf maaf, jangan jangan ada yang berpidato dengan merubah kalimat Allah. Niki sebutan yang disebut sebutan konstitusional. Karena yang tertulis termaktub nang undang-undang di ya semua teniku kau mbok wah. Jangan ada yang menyebut kemerdekaan adalah rahmat Tuhan. Ini adalah berkah Tuhan. Jangan. Allah sebutan konstitusional adalah apa? Allah. Loh, kenapa Tuhan kali Allah beda? Ayo beda wong Tuhan kok ambek Allah. Wong Tuhan ki wali hantu kok. Enggak pernah sampean sowan para kiai, sowan para habaib, lalu minta di situ sampean nopo Kiai Habib saya minta wiridan sana baca Tuhan 2000. Orang Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan. Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Bila orang nek Allah niku enak kabeh mok gawe cepet yo ya enak, alon yo ya enak. Allahu Allahu Allahu Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Mbok Allah nuntun wong mati ya ini. Ayo nyebut Allah. Allah. Allah. Allah. Jajal Tuhan. Tuhan. Tuhan. Tuhan hantu wa akhiru kalamihi hantu nggih wa akhiru kalamihi hantu fayadkhulu fi zumrati mak lampir Bila nyebuti Allah atas berkat rahmat Allah. Nah negeri yang didirikan atas dasar fondasi iman niki harusnya juga diisi soko pejabat tekan rakyat semuanya harus beriman dan beriman dengan baik. Beriman dengan apa? Baik. Mergo wong nek iman sing apik niku ngati-ngati. Gitu apa nggih? Gitu apa nggih? akan punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. ibadate nalika sampean mengerjakan puasa Ramadan, terus tak takoni poso apa ora? Mergo halal bi halal iki gak iso pedhot saking bodoh, bodoh mboten iso pedhot saking napa? Poso. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan hitungan puasamu. Lah sempurnane kapan, Beb? Ya nunggu pengumuman menteri. Pun sudah ada menteri yang ditugasi ngurusi agama kok ndak tak kangelan kowe ngingok-ngingok rembulan ngene kok. Ya ben Pak Menteri ini sing kerja. gini apa nggih? Wong anjen sudah ditugasi begitu kok termelen apa? Biar kompak kaya bodo tahun niki kompak sae. Orang kaya tahun wingi ana bodo swasta, ana bodo negeri. Oh bodo kok ana swasta ana apa? Sampai saya ditanya, "Habib, kalau saya hari rayanya itu ikut swasta tapi sholat idnya saya pada hari raya negeri bagaimana agak ah, apa-apa itu swasta bersubsidi gitu lah kok ya nah nih, nih. enak kompak di bawah satu komando hari ini diumumkan satu Ramadan besok kompak bersama-sama kita berpuasa hari ini diumumkan satu sawal besok kompak bersama-sama bertakbir mengerjakan sholat id alhamdulillah wong lihat mutusi pun dirembuk berbagai pihak gitu bang gitu bang untuk menetapkan kapan datangnya bulan Ramadan kapan datangnya bulan sawal ini dirembuk berbagai pihak kok ya isek geger Mila ada usul kalau sidang isbat itu biar tidak geger, ya wong lanang gak usah diundang. Sing diundang wong wedok wae. Mergo itu kan sidang menetapkan datang bulan. Alhamdulillah. Iki ya pembahasan, mejane iki ngene apa ngene? Alhamdulillah. Gini <coughs> iya, Bang? Ya? Nah para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Sidang apa tadi? Sidang yang menentukan datang bulan Ramadan Datang bulan Syawal Ini paling ngerti wong wedok Bila wong lanang geger terus ayo kompak setelah sempurna hitungan puasa kita bertakbir mengagungkan asma Allah bertanda memasuki idul fitri enak lek ngoten niku wau terus takbir Allahu akbar Allahu akbar kompak saking kompak ini secara melu poso ya melu takbir Allahu akbar la malaikat terus ngraposo dilirih Allah Ora poso kok ngene-ngene. Ana apa ora? Ana. Wonge teko. Oh, Masya Allah, lah poso niku perang, bodoh niku napa? Menang. Yang boleh ikut menang ya sing melu napa? Sampeyan delok poso niku lemes. Bakdo zuhur niku maca Quran huruf wis gak genah kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Sampai anak ceritane tanggal 20 Ramadan niku wonten tiang sepuh sebeh wis sebeh. Wong e wis sebeh niku mlaku nang ngene pinggir dalan kepanasan. Lha kok ana bocah nang teko salaman asalamualaikum waalaikumsalam. Masyaallah gak kerasa ya wis tanggal 20. Gak kerasa matamu ki panase kok gak kerasa. Panase kok ngene niku gak kerasa iki. ini perang bodoh men Alhamdulillah lalu setelah itu berhalal bi halal lah monggo dalam kesempatan berhalal halal. yo ya, jemung jadi koyok. yes ya pokoknya beginilah Kalau habis poso bodoh halal halal mau ngarep tahun ngarep teko poso bodoh halal di halal. poso bodoh halal halal. suwe-suwe kan mati dewi ya kegiatan kados ngoten akan tidak ada maknanya kalau hanya disikapi secara demikian Ning monggo kita manfaatkan momentum berhalal bihalal ini untuk kita meningkatkan berbagai hal baik yang ada pada diri kita. Amin Allahumma. Sing apik-apik niku ditingkatno. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Kesadaran kita bahwa kita hidup di tengah masyarakat sing macam macam Nggih. Nggih. Eh ana sing ngono, ana sing ngene, itu dari budaya dari sisi agama nggih ngoten dari sisi aliran pikiran nggih ngoten dari sisi berbagai macam hidup di tengah kita niki yang macam-macam mila aja menang-menange aja bener-benere saling menghar terjadi siklus mau ana wong nyek-nyekan malah kanjeng Nabi dawuh sallu selalu nabi sallu alaihi nabi Kanjeng Nabi dawuh dalam salah satu hadisnya mengatakan kepada para sahabat, "Eh, kamu jangan pernah menghinakan orang tuamu. Oh ya, jangan pernah ngelek-ngelek wong tuamu." Loh, para sahabat kaget. Napa onten ya Rasulullah, anak si ngelek-ngelek yang sepai. Apa ada ya Rasulullah anak yang menghinakan, menyepelekan orang tuanya? Dijawab oleh Rasul, ada. Sing pripun niku ya Rasulullah? kowe ngelek-ngelek wong tuane wong liya. Mengko wong liya niku bales ngelek-ngelek wong tuamu. Padha karo kowe ngelek-ngelek wong tuamu dhewe. Ngene Gini Ngene mangke. Lah nek kowe kok tukaran terus sampean kandha, bapakmu maling. Lah apa sih mbok enekno ngono meneng? Alhamdulillah, matur nuwun. Akan bales bapakmu bae maling. Lho ngene mangke. Gitu? itu baru sebatas orang tua. Lalu kalau terjadi nyek itu bukan hanya orang tua, kepada cara ibadahnya orang lain, kepada tempat ibadahnya orang lain, kepada sesembahannya orang lain. Oh, lah nek nyek-nyekan kados ngoten ya ora barbar. Akhir negeri niki dari negeri sing laya mutu wala yahya, wis ora mutu ngentekno napa? Untuk ngatasi kene, ngatasi kono, ngatasi kono ora barbar inilah para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, urip singgen, singgen, saling menghur. Kita lihat bagaimana akhlaknya para sahabat. Satu hari Antar seorang sahabat itu bertemu dengan salah seorang min ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Podo-podo numpak jaran, loro-loro podo-podo medun. Ketika sudah sama-sama turun, saling nubruk kalau wong kene iki saling napa? ini rangkul-rangkulan tangane saling mencium tangan kados ngene. Lho. Ditakoni lho kowe kok ngambung tanganku kenapa? Hakadza umir Nabi ahli baiti Rasulillah. Lah si ahli bait takon, "Lah kowe kok ngambung tanganku kenapa?" umir umirna, aku diperintah untuk menghormati sahabat, orang-orang orang yang alim di kalangan kita. Loh, saling menghormati. Alhamdulillah. Nek hidup niki didawe kados ngoten. Oh ya indah sekali. Ning nek siji ngelek-ngelek kono, sing kene ngelek-ngelek kene ya ora barbar. Nauzubillahi. Nauzubillahi. Nah. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, butuh kita meniru ahlaknya Rasul, terutama kaya sing wau dicontohke kali Habib Ismail, Masya Allah, kula lajeng bayangno. Nek ilmu cerita cerita nih kanjeng Nabi sing ahlaknya kayak begitu itu ternyata kita dan kanjeng Nabi itu bedanya hanya sedikit. Kita sama kanjeng Nabi ini ku bedanya hanya sedikit. Kanjeng Nabi ini niku sedikit marah. Lah kita niki sedikit-sedikit marah. Bedanya hanya apa? Kanjeng Nabi niku banyak berzikir lah kita berzikirnya sedikit, sedikit. Bedanya hanya sedikit Benar apa betul gitu? Kanjeng Nabi niku sedikit-sedikit bersedekah lah kita sedekahnya. Jadi bedanya hanya apa? Sedikit-sedikit banyak dong. Gimana lagi? Nah, Masya Allah, Masya Allah perlu kita introspeksi lagi, mawas diri lagi, kita teluk bahwa ternyata masih banyak hal yang kurang yang harus kita tingkatkan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan terutama anak-anak muda buka wawasan, buka pikiran. Kalau pikiran ini terbuka, semakin ilmu ini tinggi, ibarat kita berada di atas bangunan yang semakin tinggi. Uang nek berada di atas bangunan tingkat dua, niku pandangannya jauh lebih luas dibanding yang nonggone lemah, gitu bang. Gitu bang. Kalau dia berada di tingkat 14, wis sekali-sekali nginep po hotel sing tingkat 14, wis tahu apa Udah mau main warang-arang mau main hotel tingkat 14. Kalau kita ada di tingkat 14 dari satu bangunan, pandanganmu akan semakin luas. Ya orang juga demikian. Kalau ilmunya semakin tinggi, pengalamannya semakin banyak, ya insya Allah pandangannya semakin apa? luas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. para aulia, para wali-wali Allah, para ulama. Ini punya pandangan yang luas. Ya. Pandangan yang luas, bukan pandangan yang sempit. Mergowong Nih pandangannya sempit. Begini salah, begitu salah. Sing bener nih niku awake. Eh, ini salah salah salah merokok kabeh lah swarga aku ini <laughs> neraka kafe swarga kowe kowe dhewe andul swarga sepi Maka kemudian harus kita jadikan apa yang mempersatukan kita semua sebagai umat Islam niki adalah la ilaha illallah. Muhammadur Rasul La ilaha illallah niku menjadi kalimat tauhid. Maka kita dengan la ilaha illallah harus bisa tauhidul kalimah. Nek la ilaha illallah menjadi kalimat tauhid, maka dengan la ilaha illallah kita harus menjadi tauhidul kalimah. Satu gerakan, satu tujuan. Ayo bareng-bareng kepengen membuat bagus negeri niki, kepengen amar ma'ruf nahi mungkar. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dak aman makruf nahi mungkar mangke nggih ditafsirke macam-macam. Wah awan-awan ana wong dodol bakso bulan Ramadan dikeproki. Amar makruf nahi. Ayo kula krungu critane tiyang bulan Ramadan niku arep batalno poso di satu kota niku delok warung kono tutup, warung kono tutup, warung kono tutup. Lah kok ana warung nang tengah sawah? Buka ana tabire. Wah, nang kono wae gak konangan. Melayu piambe teng tengah sawah, buka tabire ternyata koncone nang kono kabeh. Ahlan. Pikire kabeh tutup kabeh iki konangan nang tengah kota. Mlebu nang tengah sawah warung ana tabire. Begitu dibuka tabire, ahlan. Nak kono kabeh kumpul. Lah wong nun sewu bulan puasa mau buka ya boleh-boleh saja. Wong bukae ora diniati nggodho sing poso. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Coba berpikir yang bijaksana. Di ibadah perlu mulih. Perlu mudik biayanya besar makin nonggo di kampung dia perlu nggak goreng kacang menyediakan makanan untuk menerima tamu dan dia berkunjung kepada orang-orang tua yang masih dia punyai loh ini kabeh yo butuh duit lah nek poso mbok kontrai nggih nek diibukake warung poso niku kali ditulisi sapa sing poso mlebu kene mangan rak bayar nah, itu jelas nentang gini gitu mana ya? Tapi kalau dia sudah beretiar yo ya ditutup, nyediani sing ora kosong. Bukan menyediani sing kosong. Toh dalam masyarakat ini mesti ono sing ora apa? Ora poso menentang, bukan ora poso dengan izin juga boleh. Ada orang yang hamil tidak puasa ya boleh. Ada orang yang menyusui tidak puasa ya kena. Ada orang yang sakit tidak puasa ya kena. Ada orang musafir tidak puasa nggih kena. Gitu mangke? Ya? Lha nek kabeh warung tutup wong gak masak kabeh, ya ora poso padha karo poso. Lah itu yang berpuasa terganggu. Lah sampean niat poso ya aja terganggu warung dodol. Ane ah, niat poso kok terganggu warung dodol, posomu ya nah. Posane apa? Nek ngono bukan hanya warung dodol yang harus kamu stop. Anakmu cilik sing mangan es yo kaploko. Nggih. Adikmu sing mlebu mangan coklat dikene-kene iki tendang ganggu uang pasu aku. Nah, orang berpuasa niku bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terganggu dengan hal-hal yang kayak begitu. Mila harus bijak, harus bijak Insya Allah kalau kita hidup di tengah masyarakat dengan penuh kebijaksanaan kata ngoten tentrem kata sinten Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein, radhiyallahu taala anhumah Ketika keduanya ini berjalan Ajeng sholat duhur di satu masjid menemui onten tiang sepuh wong wis sepuh niku wuduke keliru. Wuduke napa? Yang dibasuh niku sak arepe dhewe sikil dhisik tangan dhisik wah lah Sayyidina Husin bilang sama kakaknya, kakak ini orang wuduknya keliru. Lah lalu gimana? Ayo kita ingatkan bahwa dia wuduknya keliru. Lah kamu mengingatkannya bagaimana? Ya langsung kita tegur. Jangan. Dia orang tua. Nanti kalau kamu tegur langsung, hatinya akan apa? Sakit dan dia akan ceklek ora gelem jamaah meneh nek Wis kita sing ngalah sampai tekone sembayang asan kalah sampai tekonek waktu asar di waktu asar keduanya sudah menyusun strategi Engkau sen sampean wuduen kaya wudu wong tua kuwi nanti saya mengingatkan kamu bukan mengingatkan orang itu lalu saya Sayyidina Husain barengi wudu wong tua niku mau wudu tangan dulu kaki dulu dan sebagainya Wes, saya Sayyidina Hasan boten ngeleki wong tua sing wuduke keliru ning sing ku adi adine. Husin, kamu wudhu seperti itu itu keliru. Wudhu yang benar itu wajah dulu, lalu kemudian sampai tangan, sebagian kepala, kaki. Oh, lah wong tua mau, "Lho Mas, kula napa nggih keliru, Mas?" Lah sampean pripun, Mbah? Sampean kaya adi, kula kaya adi ini, kile wudhu. Lah nek sampean kados ki, adi ini ki keliru, ya sampean ya keliru, Mbah. Oh ngoten nggih, baru dibenarkan bijaksana. Ora kok terus begitu wudhu kliru dicekel sampean wis tuwa goblok. Wudhu we keliru, salatmu ra sah, neraka kowe. Sesuk ora ana masjid meneh mergo jantungan ngene iki. Bijaksana dan pake akhlakul Mila, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah dalam satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum lan tasaunan nasa bi amwalikum." Niki pun jam rolas terus nama mandek? Sampai jam berapa? Jam loro. Innakum lan tasaunan nasa bi amwalikum. Kau tidak akan bisa menguasai hatinya manusia dengan hartamu. Kau tidak akan biasa menarik hati manusia dengan kekayaanmu. Mboten sakit. Uang bukan seneng kali sambil dikai satu sewunan. Makanya kok ana singa ngeki atas, lu seneng karo singa ngeki Nah, apa Mana potong kamu ketok. Kon nyoblos niki oleh satu lah. Kono kok oleh atas, 200, rong atas. Gitu mangke. Tapi apa? sabda Rasul Shallallahu alaihi wasallam walakin tasauhum tetapi engkau akan bisa menguasai hati mereka dengan apa dengan bastul wajhi wa husnul huluk dengan wajahmu sing nek ketemu wong niku enak dan akhlakmu yang baik niki kunci untuk menguasai hatinya manusia maka kanjeng nabi niku sepanjang zaman akan menjadi orang yang dicintai oleh orang banyak kenapa karena akhlak beliau yang demikian tinggi sallallahu alaihi Salu ala Nabi. Loh, akhlak niki isong gawe sesuatu sing ketoke gak enak jadi enak. Akhlak sing apik niku saged gawe wong sing mau nih gak doyan jadi napa? Sebaliknya ahlak yang tidak baik akan membuat orang sing mau nih kepengen jadi ora doyan. Kalau kayak itu itu sederhana mau. Sampai bertamu di rumahnya wong sing sup. bleget toplese niki wabeh saka luar negeri tapi gak oleh-oleh toples wis toplese niku kabeh saka luar negeri masyaallah toplese tok niku siji 10 yuta ora duwe kowe ora duwe yo ora ngenyek wong saka kene ketok ora toplese tok regane 10 makanannya semua dari luar negeri Masya Allah ketika sampean bertamu na omai wong iku mau lungguh di kursi yang empuk menghadapi toples yang indah dengan makanan sing enak-enak niki rasane ya Allah ya Allah iki aku ditawani begitu no. sing sebelah kono tak pangan telu sebelah kene papat sebelah kene telu tak no. Kan, panganan kok enak-enak nyong biasa ketemu lopes iki kok ketemu sing enak-enak koyo makanan luar negeri yo. Lah kok yang punya rumah ini keluar sampean delok dalam keadaan kepengin wis ngiler-ngiler. Sing di omah niki metu dengan sampean tidak dimanusiakan, tidak diperlakukan dengan baik. Saking pundi kowe? Kula saking Batang, saking Pekalongan. Oh, Pekalongan. Belum pernah nguntal sing kok ngene to? Iki luar negeri kafe, iki kowe rontang Pengalaman monggo mumpung ro modal dirasakno. jujur, jujur. Kalau sampai diperlakukan kaya ngoten kowe sik kepingin, Nek perlu toplese sang keprukno wong. Nggih, sampean lihat akhlak. sambil lihat pengaruhnya akhlak yang tidak baik. Membuat sesuatu sing jane wonge seneng dadi orang membuat orang yang mau nih kepengen jadi ora do ya karena diperlakukan dengan tidak baik sebaliknya akhlak yang baik akan membuat sesuatu sing wong jane ora doyan jadi doyan nggih nggih sampean bertamu no wong sing sederhana kursi neoyak toples wae plastik sentet tembel isolasi <laughs> tutupi koran <laughs> plastik sentetan dari isolasi tutupi isi marneng itu loh marneng apa marneng itu ya Allah nak guna toples yang kenceng mau dikremu satos. apa meneng nak toples yang sentet nih gila ketika sampai bertamu nak guna uang singkong kaya ngono ki ngejak bahmu sing umur puluh tahun Mbah mungkin delok panganan wis ora nepsu. Ayo mulih, mulih, mulih. Ora ana sing iso dipangan mulih. mulai. Lah kok sing di omah niki metu dengan akhlak yang baik. Sampeyan saking pundi? Oh, kula saking Semarang. Alhamdulillah. Eh pekalongan. Kula saking Pekalongan alhamdulillah monggo didahar nih, monggo seduluran nggih donya akhirat sedul iku mbahmu sing maune gak doyan mateng nyowok lho. Sampai sore niki mboten remuk. Mbah, sampean wis gak tedas dilepeh mawon. Apa jawabnya? Ben wong apian. Masya Allah regane ahlakul Mila, ayo dong nganggo ahlak sing apik. Setinggi apapun ilmu yang kau punyai, seluas apapun pengetahuan yang kau punyai, sekaya apapun kau dengan hartamu, ning nek sampean gak duwe akhlak sing apik, ora kanggo. Karena itu ada orang mengatakan menjadi orang penting niku baik, tapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Gini monggo. Gini monggo menjadi orang penting niku baik tapi jauh lebih penting menjadi orang baik kepada Allah baik kepada sesama baik bik tonggo apik bik dulur apik bik konco apik ini yang akan mengangkat derajatmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan akan mengangkat derajatmu dalam pergaulan sehari-hari Alhamdulillah Alhamdulillah mila sing penting dadi wong ah wong ah wong ah alhamdulillah di mana saja bumi berpijak, di situ kita menanam bunga dan mencabut duri. Sebarkan kebaikan dari ucapan kita, tindakan kita, akhlak kita, semuanya. Dan kemudian, sing ora apik ora apik niku mari kita singkirkan bersama dengan akhlakul kalimah, dengan penuh sana. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita ayo kok wis do bekah bekuh wis apa-apa. Sing penting ja'alan Allah wa iyyakum minal aidin al faizin al maqbulin ma'arida kaya rabbal alamin. Amin Allahumma. Kenapa kita saling bermaaf-maafan? Mergo kesalahan itu pasti ada di antara kita. Oke, satu dengan yang lainnya pasti ada kesalahan. Nah, karena itu pada malam hari ini saling bermaaf-maafan, terus mangke ayo No, setelah ini kita menjadi orang yang baik, ucapannya, tindakannya, pikirannya dan semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mudah-mudahan dengan kedekatan kita dengan para kiai, dengan para habaib dan terutama di bawah bimbingan Al Habib Lutfi, mudah-mudahan masyarakat ini menjadi lebih baik lagi, kualitasnya dan sebagainya, ilmunya, akhlaknya menjadi lebih baik lagi. Amin. Allahumma amin Allahumma pun cekap semanten mugi-mugi manfaat wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Yang saya hormati para sesepuh, penyesepuh, para alim ulama, para masyayikh, para asatid wa asatidah. Dan yang saya hormati khususnya panjenenganipun Ki Akram Sofwan, Habib Umar Mutahar, Ustadz kami Syekh Abdullah Jaidi dan kakak saya yang selalu saya banggakan Habib Abdullah Fahmi Al-Attas dan Ananda Ismail Fajri dan pimpinan sesepuh kami adalah Bapak Kiai Nuri, pimpinan Suriah Nahdlatul Ulama dan dan fidyahnya Pak Kiai Rafiq dan yang saya hormati bapak-bapak dan instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan Hadirin wal hadirat rahimakumullah Saya mungkin tidak akan panjang lebar Cuma mengungkapkan rasa kebahagiaan dan kebanggaan malam hari ini Bahwa dengan adanya halal bihalal kerjasama antar Robitoh dan Nahdlatul Ulama itu semata-mata hanya jembatan belaka yang kami harapkan tahun depan bukan dengan robitoh saja. Robitoh, al-irsyad, dan nahdlatul ulama. Itu harapan kami. Dan kita perlukan juga organisasi-organisasi Islam khususnya yang ada di Pekalongan. Tunjukkan kekuatan kita, tunjukkan kesatuan persatuan kita, untuk Islam dan untuk NKRI. Kalau kita sudah bisa melihat kita duduk jajar begini, Robito hilang, NO hilang dalam majelis. Yang ada apa? Nanu min ahlila ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. TNI-nya, Polri-nya, Sulit kalau sudah duduk begini luar biasa. Indonesia saya yakin tidak akan dipecah belah. Karena ini satu kekuatan yang luar biasa untuk kita semuanya. Kita malu kepada negara lain, para bapak, para ibu. Negara lain sudah bikin nuklir kendali sekat yang menjadi alat eksperimen justru di daerah-daerah Islam yang nyekat ngakuni Islam sing disekat ngakuni Islam kabeh macam-macam rudal dan lain sebagainya ya Allah satu lagu sisi buat obat-obatan, ilmu kedokteran, alat-alat kedokteran, kita tidak mampu kita membikinnya. Belum dunia pertanian, ya Allah, malu kalau saya ucapkan. Kita yang membesarkan, kita yang menanam, kita yang rabuk, tapi yang dapat nama orang lain. Apa contohnya? Jambu Bangkok. Mbok iya dirubah sithik ae jambu endut. Durene. Nandure nang sekarang anyar. Sing rabuk wong e dhewe. Barang gedhi duren bako. Ayame nang kene, mangane nang kene, dope nang kene. Ngendok ditetesake barang gedhi diarani ayam. Dewi keduman gula Jawa nasib lagi kaya kiye iki nek jare wong pekalongane kok dinengke bae kok asik hebat aku ajib bin ajaib al getuni temenan ini satu contoh bisa tidak kebanggaan kami hubul watonnya kita hidupkan Apa diantaranya jambu Indonesia? durian Indonesia. Mau bibit kadek ini asli ini. Kelengkeng Indonesia. Terhormat nama buah-buahan yang keluar dari bumi pertiwi ini. Karena apa? Kita pandai menghormati, kita pandai menghargai. Tapi jangan sekali-kali kita menyalahkan bangsa lain. Kalau kita tidak bisa menghargai apa yang keluar dari bumi pertiwi ini, itu baru buah-buahan. Bagaimana sesama kita antara muslim akhul muslim? Kita harus sudah waktunya bukan nyek-nyekan terus khilafiyah digede-gede no terus kapan kemajuannya sampai tekan pertaniannya kita ingat sedikit pada waktu hijrah Nabi Yusuf SAW apa yang dibangun bukan ngasah pedang pedangnya pedang ekonomi pedangnya pedang ekonomi pedangnya pedang pendidikan pedangnya pedang akhlak pedangnya pedang adab dibangkit dibangun oleh Rasulullah SAW karena apa SDM-nya sudah dipersiapkan dari Mekah Roma sebelum hijrah SDM-nya SDM-nya luar biasa Nah, apabila kita mempunyai potensi kekuatan yang luar biasa, umumnya umat Islam, uh, khususnya umat Islam, umumnya pada bangsa Indonesia ini, saya kira akan menjadi satu kekuatan yang lebih dahsyatnya daripada nuklir. Saya yakin itu. Maka dari itu, dengan adanya halal bihalal ini, semoga akan menjadi contoh lambang kesatuan persatuan Indo. Yang keras, Indo kampung Arab nek nyebut Indonesia sekeras, Sebab dia ono cikal bakal sama MR Basaidah, Basaidah, Abdurrahman Baswedan. Itu tokoh nasionalisme luar biasa. Harusnya di sini harus menjadi contoh. Itu. Tapi alhamdulillah panjenengan kita-kita ini ucapnya merdeka wetenge wis Betul perutnya kenyang. Wis merdeka soalnya. Dulu waktu pejuang-pejuang kita kita menyebutkan merdeka, betul-betul dahaga akan merdeka. Perutnya kosong, lari-lari, dikejar-kejar oleh penjajah dan sebagainya. Masih gegap gembita mengucapkan merdeka begitu. Perutnya kosong, tapi sekarang perutnya warna. Warek besopo Wis merdeka. Tinggal satu pertanyaannya, pernah apa Anda berbuat untuk bangsa ini? dan pernah berbuat apa Anda untuk negara dan bangsa ini dan untuk agama ini? Jawab, kami tidak memerlukan jawaban, tapi perilaku contohkan, buktikan kalau kami orang-orang yang bisa mengisi kemerdekaan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kadang bulan dong. Gula lapis ngelih. Jangan lap-lapi gue. Muhammadin Adada ma fi ilmillah دائما بدوام ملك إلهي صلاة دائمة بدوام ملكي Zaman kepungkur ana jaman jaman buntutan eso eso rame rame luru ramalan jaman kepukur ana jaman eso eso rame rame kucing dikira gambar macan abengi diputer abengi diputer metu wong edan bengi diputer Tua edan kurang puas kurang puas uang ora waras ora waras sejati takonan kurang puas kurang puas uang ora waras sejati takonan akan ditakoni takoni cecakan jebul kang takon jebul kang takon wis ketularan jebul kang takon ketularan padang bulan sepo mengko sore kene tak tukang fitnah tukang fitnah padha getayangan seneng ningali seneng ningali akeh perpecahan tukang fitnah fitnah podo getayangan Seneng ningali Ake perpecahan Tunggal bongso Ake tawuran Iman dak kuat Iman dak kuat Ado kato setan dak kuat iman dak kuat ado katut setan Allahumma sekarang keindahan keindahanku ojo turu sore kini tak ceritani kanggo sebok ini tak ceritani jejak-jejak jejak-jejak para pendahulu sejarah saksi शिकार tetap cinta itu terima kasih terakhir saya ucapkan untuk Ananda Ismail Al Fajri saya tidak akan mengucapkan selamat tinggal tidak tapi semoga berhasil dan sukses di sana karena generasi muda seperti beliau dan sepadannya para beliau itu dambaan kita semuanya untuk regenerasi penerus yang siap mampu untuk menjawab tantangan agama, tantangan umat dan tantangan bangsa ini. Itu harapan setiap orang tua. Mari kita tutup bersama doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin dan saya nyatakan walaupun belum musyawarah ini akan berjalan setiap tahun halal bihalal. halal. Terima kasih. Walafuminkum. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah Indonesia Raya satu dua Indonesia